dimulai pada jam 7 pada seperti yang kita lakukan pada pertemuan-pertemuan yang lalu dan kemarin setelah selesai kajian Sahih Bukhari, saya mungkin dengan sebagian e, panitia memutuskan memulai kajian kita, daurah kita nanti mulai hari ini dan seterusnya sesuai dengan jadwal kajian. Sesuai dengan jadwal kajian yang kita gantikan dengan eh, daurah ini yaitu dimulai jam 6 Bila mana itu memungkinkan Bila tidak jam setengah tujuh Jam setengah tujuh Seperti yang kita lakukan pada eh, perjumpaan pagi hari ini Dan saya mohon maaf Kepada yang mungkin nanti agak terlambat Karena memperkirakan Dimulainya daurah ini jam tujuh Maka dari pagi hari ini saya umumkan InsyaAllah kedepannya kita memulai paling cepat jam 6 seperti kajian biasa yang kita lakukan pada pekan kedua dan juga pekan eh, pertama setiap bulan eh, sebagai pengganti satu kali dalam dua bulan kita isi pekan kedua hari Ahad ini dengan daurah yang dalam hal ini kita telah melalui beberapa tahap yang sekarang ini untuk pemantapan akidah e, eh, daurah mempelajari akidah e, eh, pada tahap yang keenam e, dan insya Allah kita tetap akan lanjutkan sampai kita menyelesaikan kitab yang kita jadikan pegangan yaitu landasan-landasan iman e, melalui atau dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini e, sebagai pembukaan kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan e, nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia bertawasul kepadanya melalui rahmatnya yang meliputi segala sesuatu semoga e, program kita di pagi hari ini sampai selesai diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang berbicara dibimbing oleh Allah semoga tetap berada di atas kebenaran yang disampaikannya sesuai yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulullah SAW dan bila mana itu nanti ada kesalahan-kesalahan dan ini pasti maka saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan langkah-langkah kaki kita di atas kebenaran menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan mengikuti yang terbaik dari kebaikan tersebut kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah untuk pembahasan kita yang insyaallah mungkin uh, akan berakhir sampai jam 8 ya sampai jam 8 dan sisanya kita sediakan untuk tanya jawab sampai sebelum jam 9. Kalaupun nanti terlewat, maka paling lambat jam 8 lewat 20 atau lewat seperempat, maka kita tutup pemaparan materi dan kita sediakan waktu yang mungkin cukup panjang untuk tanya jawab. Dan saya berharap nanti bila mana waktunya telah sampai jam 8 seperempat, maka saya diingatkan Ya, saya diingatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita. Pembahasan kita untuk hari ini lanjutan dari pembahasan yang e, telah kita bahas pada pertemuan sebelum ini e, tanggal 27 Zulhijjah 1436 atau bertepatan dengan 10 Oktober 2010 yang lalu, 2015 yang lalu pembahasan tentang tauhid uluhiyah. E, pembahasan yang telah kita pelajari yang pertama adalah dalil-dalil dan penjelasan pentingnya tauhid uluhiyah. Kemudian yang juga telah kita pelajari saat itu tentang makna tauhid uluhiyah yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah mentauhidkan Allah dalam beribadah. Uluhiyah artinya ubudiyah. Uluhiyah artinya ubudiyah yaitu ibadah. Maksudnya mentauhidkan Allah dalam beribadah, menjadikan dia tujuan kita beribadah. Semua jenis ibadah, terutama ibadah-ibadah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diarahkan kepadanya seperti berdoa, bernazar, menyembelih dan yang lainnya bertawakal, minta perlindungan, meminta pertolongan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta perlindungan, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghum fasta'iz billah. Fasta'iz billah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Jadi kita disuruh meminta perlindungan kepada Allah. Apa, apalagi yang berkenaan dengan gangguan setan. Jangan sok-sok kuat. Saya sudah kuat iman sehingga bisa melawan setan. Tidak. Kita disuruh oleh Allah untuk meminta perlindungan kepadanya atau dengannya dari bahaya setan. Dalam dua surat tadi, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق jadi kita disuruh meminta perlindungan dengan Allah dari segala kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa badan saya sudah kuat, sudah sudah setiap pagi atau sore melakukan fitness atau sudah berlatih ilmu bela diri, sudah uh, uh, sudah sampai tingkat tertinggi sabuk tertinggi dalam ilmu bela diri apapun sudah sudah ahli dalam menggunakan segala macam persenjataan sudah ahli dalam mempergunakan segala kendaraan untuk sebuah peperangan sudah merasa bahwasanya kita kuat padahal itu semuanya kekuatan diberikan oleh Allah maka kita disuruh ber berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara jenis-jenis ibadah yang nanti juga akan kita bahas pada pembahasan pagi hari ini dan itu definisi tauhid uluhiyah. Kemudian eh, tadi sempat kita sebutkan pelajaran yang telah kita pelajari yaitu dalil-dalil dan penjelasan tentang pentingnya tauhid uluhiyah. Kemudian juga penjelasan di antara e, tanda dan bukti bahwasanya tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang terpenting ada penjelas, pembahasan yang telah kita pelajari yaitu uraian pentingnya tauhid uluhiyah dan dia adalah asas dakwatir rusul. Tauhid uluhiyah merupakan pokok dari dakwah para nabi, para rasul. Semua para nabi itu dakwah yang terpenting yang dia diperintahkan eh, yang mereka diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya adalah tauhid uluhiyah. Dan telah kita pelajari dalil-dalilnya bukan hanya sebatas pernyataan kosong tanpa bukti. Di antara yang kita pelajari sebagai bukti bahwasanya eh, pokok dasar dakwah para rasul adalah tauhid uluhiyah, itu dalil dari Al-Qur'an surah An-Nahl 36 dan juga surah Al-Anbiya 25 yang juga telah kita pelajari. Uh, surah An-Nahl 36 tadi adalah firman Allah walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul tugas utamanya adalah menyeru u'budullaha wajtanibut tagut. Ani'budullah wajtanibut tagut. Mengibadatilah Allah, ini seruan mereka dan jauhilah tagut. Ini semua para rasul. Ini menunjukkan bahwasanya eh, pokok dasar dakwah semua para rasul adalah tauhid uluhiyah. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid uluhiyah adalah tauhid yang terpenting. Tauhid yang terpenting. Kemudian juga dalil dalam surah Al-Anbiya ayat 25 tadi وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami telah mewahyukan maksudnya menetapkan untuk mereka agar mereka sampaikan bahwasanya tidak ada ilah tidak ada ma'bud yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala maka ibadati saya ini semua para rasul membawa ini membawa la ilaha illallah, menyeru kepada la ilaha illallah. Ini kembali kita tegaskan bahwasanya tauhid uluhiyah merupakan pondasi dakwah semua para rasul. Sebagai bukti bahwasanya tauhid uluhiyah adalah tauhid yang terpenting yang harus kita sampaikan, kita dakwah, kita dakwahkan, kita jadikan sebagai juga sebagai pondasi dakwah kita. Karena tidak ada artinya kita mementingkan perkara akhlak bila mana ibadah orang tersebut diberikan kepada selain Allah. Tidak ada artinya. Akhlaknya benar tetapi dia mengibadati selain Allah maka tidak ada guna akhlak benarnya. Dan bahkan orang-orang jahiliyah musyrikin akhlaknya juga ada yang mulia. Tersirat dari hadis Nabi saw ini, eh, Inna ma buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan kalau kalau menyempurnakan berarti sudah ada. Sudah ada akhlak itu di masyarakat jahiliyah. Menyempurnakan akhlak yang terpuji. Jadi ini di antara tujuan diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetapi yang terpenting pengutusan setiap para rasul adalah membenahi akidah, membenahi tauhid agar mereka tidak lagi bersandar kepada berhala, kepada selain kepada makhluk-makhluk selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak mem bisa memberikan atau tidak mampu memberikan mudarat, tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa bergerak, tidak bisa memberi makan, tidak bisa minum. Terkadang mereka punya mata tetapi tidak melihat dan mereka punya telinga tetapi tidak melihat dan bahkan mereka awalnya melihat Awalnya mendengar, kemudian setelah terpisah ruh dengan jasad, akhirnya mereka masuk ke alam yang baru yaitu alam barzakh sehingga sekalipun mereka hidup di alam barzakh tetapi mereka tidak lagi hidup di alam dunia dan mereka tidak mendengar lagi. Mereka tidak melihat lagi. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dan ini telah kita pelajari juga uh, In layas la yasma'u du'aakum. Jika kalian menyeru mereka, memanggil mereka, mereka tidak lagi mendengar panggilan dan seruan kalian. Ini yang mengatakan Allah. Bila mana kita menyeru dalam doa kita, dalam permohonan kita menyeru mereka, maka mereka tidak lagi mendengar karena mereka sudah berada di alam barzakh. Baik itu meninggalnya dua hari yang lalu, satu bulan yang lalu, satu tahun yang lalu, sepuluh tahun yang lalu, seratus tahun yang lalu, mereka sudah berada di alam barzakh. Saat terpisah antara ruh dengan jasad, maka mereka telah meninggalkan alam dunia. Sekalipun mereka berada di hadapan kita jasadnya, tetapi mereka tidak lagi mengetahui apa yang terjadi di alam dunia ini. Ini yang ditekankan oleh Allah. La yasma'u du'aakum. Mereka tidak mendengar seruan kalian lagi. Begitu juga kepada benda-benda mati yang diibadati selain Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang hidup sekalipun makhluk-makhluk hidup sekalipun yang masih bisa melihat, yang bisa mendengar dari orang-orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tetap mereka adalah makhluk yang tidak punya kekuatan kecuali kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Ini terlihat oleh kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah betapa uh, pentingnya tauhid, betapa uh, wajibnya kita membahas tauhid uluhiyah ini. Kemudian setelah saya mengulang kembali pembahasan yang telah kita pelajari itu. Kita mulai pelajaran yang baru. Di antara juga menunjukkan betapa pentingnya tauhid uluhiyah adalah pembahasan berikut ini sebagai lanjutan. Ini bukan pembahasan tersendiri tetapi lanjutan dari pembahasan yang sempat terputus pada pertemuan yang lalu yaitu poin yang ketiga dari pembahasan pentingnya tauhid uluhiyah adalah Eh, penjelasan bahwa pada tauhid uluhiyah ini atau tepatnya disebabkan tauhid uluhiyah inilah terjadi permusuhan antara para nabi dengan umat mereka. Saya ulangi di antara yang berhubungan dengan pembahasan tauhid uluhiyah yang telah kita pelajari, yang pertama adalah tadi definisi telah kita ketahui, kemudian Eh, yang kedua dalil-dalil wajibnya mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Kemudian eh, yang ketiga adalah eh, penjelasan tentang pentingnya tauhid uluhiyah ditinjau dari pokok dan landasan utama dakwah para rasul. Ternyata pokok dan landasan utama dakwah para rasul adalah tauhid uluhiyah ini. Sekarang ini adalah juga menjelaskan tentang pentingnya tauhid uluhiyah bahwasanya perpecahan dan permusuhan yang terjadi antara para rasul dengan umat-umat mereka disebabkan dakwah ini. Dan ini juga sedikit menghibur kita. Membuat kita terhibur dan kita juga tidak merasa bahwasanya kita melakukan kesalahan. Ternyata tauhid uluhiyah ini mau tidak mau, rela tidak rela menjadikan memunculkan adanya permusuhan. Bukan kita mencari permusuhan tetapi dengan mengutamakan dan menjadikan landasan dakwah kita ini sebagaimana para rasul dan para nabi dahulu, maka pasti akan berdiri di hadapan kita pembela-pembela kesyirikan. Orang-orang di situ orang-orang yang berhadapan di hadapan dakwah tauhid ini bukan satu golongan saja, akan tetapi ada pula nanti orang-orang yang memang tidak memahami dengan benar. Kemudian mungkin karena terlena dengan uh, dakwah atau dengan cara yang diambil secara turun-temurun. Sehingga tidak menerima adanya terjadi perubahan. Adanya terjadi hal yang baru dan menganggap cara yang benar dalam agama ini adalah cara bagaimana kita tetap meniti dan menghidupkan kebudayaan dan tata cara yang telah kita dapatkan dari nenek moyang sehingga mereka berhadapan bukan karena mereka tidak menerima secara total tetapi karena tidak mengetahui hakikat dakwah tauhid. Ada lagi yang lebih berat dari ini adalah orang yang memang menegakkan benang basah, yang menegakkan dakwah yang menentang tauhid ini. Seperti halnya musuh musuh pada nabi dahulu ini pembahasan kita hari ini atau permulaan dari pembahasan kita hari ini yaitu penjelasan bahwasanya permusuhan khusumat yang terjadi yang e, terjadi antara para nabi para rasul dengan umatnya disebabkan yang pertama sekali oleh tauhid uluhiyah. Apa itu? Ketika para nabi mengajak umatnya untuk mengibadati Allah semata-mata. Ini yang tidak bisa diterima oleh umat-umat para nabi. Untuk mengibadati Allah saja mutlak tanpa dicampuri oleh ibadah kepada selain Allah ini tidak diterima oleh mereka. Sehingga mereka memusuhi para rasul, memusuhi para nabi, memusuhi orang yang mereka cintai bahkan. Nabi Muhammad mereka cintai, mereka menyukainya. Tetapi ketika Nabi mengajak mereka untuk mengibadati Allah semata-mata, mereka tidak terima. Dan tegaklah permusuhan antara mereka dengan Nabi SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi dakwah tauhid bukan dakwah mencari permusuhan, tetapi memang Allah meletakkan di situ akan terjadi permusuhan. Maka kalaupun dakwah ini dituduh dakwah yang memecah belah dan kita harus berusaha agar memang berdakwah kepada tauhid ini tetapi dengan cara yang hikmah dengan cara yang dicontohkan oleh para rasul dan para nabi, maka kita akan berhadapan dengan tudingan-tudingan seperti itu dan kita tetap akan merasa bahwasanya kita bukan orang yang pertama. Ternyata sudah ada pendahulu-pendahulu dakwah tauhid ini yang dimusuhi oleh umat-umat mereka. Ini pembahasan kita dan kita mulai. Di sini dijelaskan taqaddama anna tauhidal ibadah telah berlalu pembahasan bahwa tauhid ibadah yaitu tauhid uluhiyah huwa muftatahu da'awati rusuli jami'ihim merupakan pintu pembuka dakwah para rasul semuanya. Jadi mereka awal dakwah mereka adalah mengajak kepada mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang telah kita bahas tadi dalam surat Al-Hijr 36, Al-Anbiya 25. Eh, penegasan dari Allah bahwasanya para rasul itu semuanya disuruh oleh Allah, ditetapkan oleh Allah keutama eh, eh, dakwah mereka yang paling utama adalah mendakwah berdakwah untuk mengibadati Allah semata. Fama min rasulin ba'athahu Allah tidak seorang rasul pun yang diutus oleh Allah illa wa kana awwala ma yad'u qaumahu ilaihi huwa tauhidullah. Tidak seorang rasul yang diutus oleh Allah kecuali yang pertama materi dakwahnya adalah mengajak dan menyeru umatnya untuk mentauhidkan Allah. Untuk mentauhidkan Allah. Itu dakwah mereka. Dan kita lihat dari proses syari turunnya syariat Islam ini juga seperti itu. 13 tahun lamanya di Mekah itu belum turun perintah salat. Baru beberapa bulan sebelum hijrah baru turun perintah sholat. Hampir 13 tahun lamanya Nabi berada di Mekah yang yang yang merupakan materi dakwah Nabi adalah mengibadati Allah Subhanahu wa taala, menyeru kaum e, orang-orang Quraisy untuk mengibadati Allah. U'budullah ma min ilahin ghairuh. Qulu la ilaha illallah tuflihu dan itu pula yang dijelaskan oleh para ulama tentang dakwah para pengikut-pengikut para nabi setelah beliau. Dan walidza kanatil khusumatu bainal anbiya'i wa aqwamihim fi dhalik. Dan karena itu dakwah pembuka dan itu yang dibebankan oleh Allah, maka dari awal sudah tegak permusuhan antara para nabi dengan kaum-kaum mereka dalam hal itu. Fal anbiya'u yad'unahum ila tauhidillah. Para nabi menyeru umat mereka kepada mentauhidkan Allah wa ikhlasil ibadatillah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah wal aqwamu sementara kaum-kaum mereka yusirruna 'alal baqa'i 'ala syirki wa ibadatil awthan illa man hadahu Allah minhum Sementara umat mereka bersekukuh, bersetegang untuk tetap menjaga cara beribadah mereka yang telah mereka dapatkan dari dahulu. Tetap berada di atas kesyirikan dan mengibarati berhala-berhala kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah di antara mereka. Dari umat Nabi Nuh berapa orang saja? Sekian banyak umat Nabi Nuh dan bahkan selama hampir seribu tahun. Bayangkan betapa banyaknya umat Nabi Nuh. Beliau mendakwahi umatnya sudah beberapa generasi berlalu tetapi tetap saja tidak ada pengaruhnya yang beriman kepada Nabi Nuh hanya yang mengisi kapal Nabi Nuh alaihi salam. Illa man hadallah, kecuali orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah bukan pernyataan yang tidak ada landasan dan bukti serta hujah dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi SAW. Sekarang kita bawakan dalil-dalil yang menyebabkan permusuhan antara para rasul dengan umatnya adalah tauhid uluhiyah. Dalil-dalil tersebut menekankan eh, kepada hal ini. Dalil yang pertama, yang menjelaskan tentang permusuhan antara Nabi Nuh dengan umatnya adalah tauhid uluhiyah. Surat Nuh ayat 23 sampai 24. Surat Nuh. Surat Nabi Nuh alaihi salam Allah berfirman وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ini ungkapan mereka wa qad adallu katsira wa la tazididh dhalimina illa dalala ini di antara pengaduan Nabi Nuh kepada Allah isi pengaduan Nabi Nuh kepada Allah Nabi Nuh menceritakan tentang e, pernyataan tegas dari ulama-ulama umatnya, tokoh-tokoh kaumnya memberikan me menyebarkan pernyataan mengumpulkan semua tokoh-tokoh dan mereka ambil keputusan kita akan sebarkan pernyataan ini. Kita akan e, membuat pernyataan tegas dan kita e, sampaikan kepada semua orang. Apa kata mereka? La tadarunna alihatakum. Ini isi kesepakatan tokoh-tokoh umat Nabi Nuh. Mengingatkan orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang tidak mengetahui dengan cara ini. Apa itu? La tazarunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan ini. Tata cara ibadah yang kalian temu dapatkan dari masa-masa dahulu. Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan yang telah kalian ibadati. Siapa mereka? Wala tazarun dan. Jangan kalian tinggalkan wad. Ini nama berhala yang mereka sembah. Wala suwa. Ini nama yang kedua, yaitu suwa. Wad yang pertama, Suwa yang kedua, wala yaghus, yaghus yang ketiga, wa ya'uqa, ya'uq yang keempat, wa nasra, nasr yang kelima. Jadi tokoh-tokoh agama ketika itu atau tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka kaum mengambil eh, kesepakatan untuk menyebarkan dan me me- menyampaikan pernyataan yang tegas ini. Mereka akan umumkan itu kepada semua orang. Jangan kalian meninggalkan tata cara yang sudah kita dapatkan dari dahulu ini. Jangan kalian tinggalkan Wat, jangan kalian tinggalkan Suwa, jangan kalian tinggalkan Yahud, jangan kalian tinggalkan Yauk, jangan kalian tinggalkan Nasar. Ini pernyataan mereka. Ini bukti permusuhan atau tidak? Bukti permusuhan. Kami akan berhadapan dengan Nuh. Jangan kalian khawatir. Apapun ancamannya itu hanya ancaman kosong. Apapun peringatan-peringatannya itu jangan kalian terpengaruh. Kami ini sudah memberikan sudah berkumpul dan mengeluarkan sebuah pernyataan penting dan ini dia. Jangan tinggalkan apa yang telah kalian dapatkan dari dahulu. Ini umat Nabi Nuh alaihissalam. Nampak permusuhan. Dan dia berkenaan dengan apa? Ibadah. Berkenaan dengan mengibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin tetap kesyirikan itu terjadi sementara Nabi Nuh mengajak mereka untuk mengibadati Allah dan ini mereka tidak terima. Mereka tidak tidak menerima. Kenapa mereka tidak menerimanya? Karena mereka menganggap bahwasanya iya, cara beribadah yang mereka berikan kepada selain Allah itu bukanlah syirik. Bukanlah kesyirikan. Kenapa bukan kesyirikan? Oh, ini kan orang-orang soleh. What? Yawuz, Uq, Nasr itu Suwa kelima-lima orang ini adalah orang-orang soleh. Dari mana engkau mendapatkan berita ini? Dari para ulama dari para sahabat Nabi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hibr, habrul ummah. Samudra umat ini dalam memahami Al-Qur'an dan dia yang mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah alam, eh, ajari dia, berilah dia ilmu tafsir. Maka dia menjadi rujukan para sahabat, rujukan Umar bin Khattab. Dia yang mengatakan bahwasanya lima orang ini adalah orang-orang saleh. Kanu rijalan salihin, kata Abdullah bin Abbas. Mereka adalah orang-orang saleh. Karena mereka orang saleh yang telah dimonumenkan dan mereka dijadikan tempat mengadu, tempat meminta, maka mereka tidak menganggap itu sebagai kesyirikan. Sehingga mereka tidak mau dan menentang Nabi Nuh yang mengaku sebagai utusan Allah. Mengakui diri sebagai utusan Allah. Dan muncul permusuhan. Bayangkan Nabi Nuh sendiri. Sementara mereka yang banyak dan bahkan dalam ungkapan ini waqalu. Qalu apa artinya? Dalam bahasa saya keluar. Dalam bahasa saya keluar. Qalu. Ya. Kalau mereka berkata. Mereka berkata berarti menunjukkan ini orang banyak. Tokoh besar. Yang jumlahnya tidak sedikit. Nabi Nuh sendiri. Tetapi dakwah tetap harus ditegakkan. Kita kuatnya bukan dengan jumlah, tapi kekuatan dengan kekuatan Allah yang al-qawiyul matin, yang maha kuat. Subhanahu wa ta'ala. Permusuhan yang ditegakkan, yang di, yang tampak jelas terjadi disebabkan oleh masalah beribadah. Nabi Nuh mengajak mereka meninggalkan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Nabi Nuh mengajak mereka untuk hanya beribadah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi sandingkan dia dengan yang lain. Jangan berikan tandingan untuk Allah. Itu hanya dakwah Nabi Nuh alaihi salam tetapi tetap saja sunnatullah terjadi permusuhan disebabkan oleh tauhid ini. Wa qad adallu katsira. Nabi Nuh mengadukan lagi, mereka ini ya Allah tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka masyarakat telah menyesatkan orang-orang kaya juga sebagaimana dijelaskan dalam tafsir, orang-orang kaya yang berpengaruh dengan hartanya telah menyesatkan orang banyak dengan pernyataan tadi. Lalu Allah Nabi Nuh mengatakan kepada meminta kepada Allah wala tazidil zalimina illa dhalala. Jangan engkau tambahkan orang-orang yang zalim yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang menjadikan syirik sebagai tauhid yang menjadikan tauhid dakwah nabi sebagai kesyirikan sehingga ditentang dengan keras jangan engkau tambahkan mereka kecuali kesesatan ya Allah ini doa Nabi Nuh dan kita berikan uzur kepadanya dia berdakwah bukan satu dua bulan dia berdakwah dan telah mengetahui tabiat umatnya sudah ber, ber, sudah beberapa generasi telah ia lalui. Dengan lamanya atau dengan diberinya oleh Allah kesempatan kepadanya umur panjang sehingga dia bisa melewati berbagai macam bentuk manusia. 950 tahun dia berdakwah. Mengajak kepada tauhid, maka ia sudah mengetahui itu semua lalu dia berhak untuk meminta ya Allah jangan engkau tambahkan mereka ini kecuali kesesatan. Ini dalil yang pertama. Jadi bukan bualan kita saja kosong. Bahwasanya penyebab permusuhan antara Nabi Nuh dengan umatnya apa? Adalah dakwah tauhidnya. Ya, Ini ayat dalil yang pertama tadi surat Nuh ayat 23 dan 24 Nah, tampak jelas oleh kita kaum muslimin kaum muslimat bahwasanya yang menyebabkan bermusuhan Nabi Nuh dengan umatnya apa? Ini. Nabi Nuh mengajak untuk mengibadati Allah sementara ada beberapa orang, beberapa dan jumlahnya banyak tegak di hadapan Nabi Nuh dan melawan dakwah Nabi Nuh dengan dakwah yang lain yaitu tetap berada di atas kesyirikan. Dalil bukti yang kedua. Surat Al-Ahqaf ayat 22. Al-Ahqaf ayat 22. Ya, terlalu kecil tulisannya. Tapi tulis saja nama, nama suratnya dan ayatnya. Al-Ahqaf ayat 22 bunyinya ini tentang uh, Nabi Hud tentang Nabi Hud. Berarti bukan hanya Nabi Nuh alaihissalam, tetapi sekarang Nabi Hud alaihissalam yang diutus oleh Allah kepada umatnya siapa? Kaum apa? Nabi Hud diutus kepada kaum kaum Ad. Wa ila Adin akhahum Huda. Kata Allah dalam Al-Qur'an, dan kepada kaum Ad kami mengutus saudara mereka. Jadi Allah mem, mengungkapkan dengan istilah akha, akhon, saudara. Eratnya hubungan mereka dengan Nabi Hud sebelumnya. Di, diungkapkan oleh Allah dengan istilah akhun, yaitu saudara. Dekatnya hubungan mereka sebelum dakwah tauhid dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam. Wa wa ila adin akhahum huda. Kemudian Nabi Hud menyeru umatnya Ya kaum i'budullah. Wahai kaumku ibadatilah Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia yang wajib kalian ibadati. Jangan kalian hinakan diri kalian kepada makhluk dengan meminta kepada mereka apa yang kalian kalian butuhkan. Jangan meminta kesembuhan, jangan meminta kekayaan, jangan meminta kelapangan kepada makhluk, apalagi makhluk yang sudah mati. Ini merendahkan sifat kemanusia, ke, kemanusiaan. Ketika kita yang masih bisa bergerak, masih bisa melangkah, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, lalu kita menyandarkan diri kepada yang tidak melihat, kepada yang tidak bisa mendengar lagi. Ini kan merendahkan kemanusiaan kita, sifat kemanusiaan kita. Oh, Nabi Hud berhadapan dengan umatnya. Dan apa pernyataan tegas dari umatnya dan ini yang diceritakan oleh Allah. Ini umatnya berkata. Banyak mereka. Dan dimulai juga dengan tokoh-tokoh, pemuka-pemuka, orang-orang kaya yang berduit, yang memberi yang berpengaruh dengan hartanya, mempengaruhi masyarakat menentang dakwah Nabi Nuh, Nabi Hud alaihi salam. Dan mereka mengatakan sifat tegas menyatakan sifat tegas mereka terhadap Nabi Hud, Nabi Hud dengan mengatakan qalu ajitana litafikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Ini permusuhan antara Nabi Hud dengan kaumnya Ad. Mereka mengatakan dengan tegas kepada Nabi Hud e, ketika Nabi Hud mengajak mereka untuk mengibadati Allah. Kita lihat surat Hud eh, surat Ahqaf ayat 22 Awalnya kita lihat ceritanya dan ini jawaban dari umat Nabi Hud alaihi salam. Ayat 21. Ayat 21-nya berbunyi. Ini agar kita semakin semakin yakin bahwasanya penyebab permusuhan itu adalah tauhid uluhiyah. Nabi Nuh diperintah Nabi Hud diperintah oleh Allah, "Wadhkur dan ingatlah hai Muhammad, akha Adin, saudara kaum Ad. Siapa saudaranya? Nabi Hud. Iz anzara qaumahu bil ahqaf. Tatkala Nabi Hud itu memberikan peringatan kaumnya di Ahqaf. Ahqaf adalah e, daerah padang pasir yang terdapat di Yaman. Wa qad khalatin nuzuru min bayni yadayhi. Padahal peringatan-peringatan yang seperti itu sudah ada sebelum datangnya Nabi Hud. Dan kaumnya pun sudah mendengar itu. Sudah mendengar cerita Nabi Nuh alaihissalam. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Hud. Apa seruan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya? Allah ta'budu illallah. Allah ta'budu illallah artinya apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah ta'budu, janganlah kalian beribadah, janganlah kalian mengibadati kecuali Allah. Ini tauhid uluhiyah. Ini makna tauhid uluhiyah. Dan ini yang diseru oleh Nabi Hud kaumnya. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Ini peringatan Nabi Nabi Hud. Ketika dia ajak kaumnya untuk mengibadati Allah, ketika dia menyeru kaumnya untuk meninggalkan segala macam peribadatan kepada selain Allah, ia mengingatkan mereka tentang ancaman Allah. Sesungguhnya saya khawatir, ini akhafu alaikum, saya takut atas kalian azab yaumin azim. Azab yang berlaku pada hari yang besar yaitu hari kiamat. Ini ancaman ataupun hari di dunia ini. Ini ancaman Nabi Hud mengingatkan umatnya agar meninggalkan syirik dan mengibadati Allah dan mengancam mereka dengan ancaman azab dari Allah. Apa jawaban kaumnya? Ini tadi. Mereka mulai ambil sikap. Tidak bisa dibiarkan ini. Ini pemecah umat. Ini pemecah belah. Ini bukan kata-kata kita sekarang ini. Tetapi kata-kata kaum Nabi Nuh, eh, Nabi Hud. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina. Mereka menjawab dakwah Nabi Hud, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah tuhan-tuhan kami? Lita'fikana an alihatina, agar kami meninggalkan cara beribadah kami ini?" Kamu baru datang sekarang ini. Kami bahkan melihat engkau lahir. Lalu kamu datang mengajak kami untuk meninggalkan tata cara beribadah atau peribadatan-peribadatan yang telah lama sudah mengakar, sudah berurat dan tidak mungkin digoyahkan oleh angin topan sedikit pun. Tidak mungkin kami tinggalkan. Litafikana an alihatina. Lalu mereka mengatakan, "Fatina bima ta'udina." Fa'tina bima ta'iduna. Silakan buktikan ancamanmu hari ini. Kalau memang itu benar, turunkanlah, berikanlah azab kepada kami. Bagaimana kerasnya permusuhan mereka. Mereka tidak perlu peduli dengan ancaman Nabi Hud. Kami tidak akan mungkin tinggalkan tata cara ini, peribadatan-peribadatan ini, karena kami sudah hidup dengan itu. Sementara kamu ingin kami meninggalkannya, tidak akan mungkin kami tinggalkan dan buktikan ancaman azab yang kamu sampaikan itu. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Jika kamu benar-benar orang yang jujur atau memang termasuk orang-orang yang benar. Jika yang kamu bawa itu benar, jika ancaman kamu benar, buktikan. Turunkan azab secepatnya dan ini telah juga ada akan juga diucapkan oleh umat sebagian umat Nabi Muhammad SAW ketika Nabi mendakwahi mereka. Dan bahkan diabadikan oleh Allah doa permintaan mereka agar diturunkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan azab. Jika benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka turunkan azab. Ampir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, hujani kami dengan hujan batu. Kalau memang benar dia benar, eh, kalau memang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Awitina bi adzabin alim atau timpakan kami dengan azab yang pedih. Betapa lancangnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Nabi Hud alaihissalam dengan umatnya permusuhan yang terjadi antara mereka dengan Nabi Hud apa? Disebabkan oleh apa? Oleh karena Nabi Hud mengajak mereka mengibadati Allah. Allah ta'budu illallah. Apa salahnya? Apa dosa dia? Dia hanya mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Sang Pencipta yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, yang menumbuhkan tanaman, yang menurunkan hujan, yang menjamin rezeki makhluknya subhanahu wa taala. Tetapi tetap saja pengaruh syaitan besar di hati umatnya dan pengaruh tokoh-tokoh pemuka-pemuka masyarakat, orang-orang kaya untuk mempertahankan cara penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang ketiga. Yang juga berkenaan dengan kaum Hud. Surat Hud ayat 53. Ada surat yang dinamakan dengan surat Hud eh, ayat 53 umat Nabi Hud menyampaikan eh, ketegasan kepada Nabi Hud. Qalu Yahudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu tariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka mu'minin Mereka mengatakan dan memanggil Hud. Wahai Hud, majitana bibayina. Yang engkau bawa kepada kami ini bukanlah keterangan yang nyata. Engkau tidak bawakan kepada kami bukti-bukti. Alasan-alasan yang benar. Dan saksikanlah oleh engkau hai Hud, wa ma nahnu bitariki alihatina dan tidaklah kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami ini. Peribadatan-peribadatan yang telah kami lakukan ini karena dakwahmu atau untuk memilih dakwahmu. Wa ma nahnu laka bimu'minin dan tidaklah kami terhadapmu beriman. Artinya kami tidak akan beriman kepadamu. Tegas, jelas, tampak secara nyata permusuhan mereka. Tidak mungkin kami menerima. Ini pernyataan ambil oleh kamu hai Hud dan ingat ini pernyataan sikap dari kami bahwasanya kami tidak melihat yang engkau bawa itu memberi membawa pelajaran. Ada bukti-bukti nyata, ada penjelasan-penjelasan yang yang nyata dan perhatikan. Ini pernyataan dari kami, kami tidak akan meninggalkan apa yang telah kami lakukan ini untuk memilih apa yang kamu bawa dan kami tidak akan beriman selama-lamanya denganmu. Permusuhan. Berhadap-hadapan. Pernyataan demi pernyataan tegas. Dahulu mungkin dengan secara langsung tetapi ketika zaman berkembang maka pernyataan itu bisa saja dengan dengan tulisan-tulisan melalui media-media bisa saja pernyataan itu bisa disampaikan kepada orang yang tidak mungkin bisa berhadapan dengannya. Ini dilakukan oleh sebagian orang-orang yang tidak menyukai orang untuk mengibadati Allah, dakwah, mengajak untuk mengibadati Allah semata, meninggalkan segala bentuk penyembahan, penghinaan diri, merendahkan diri kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang lain. Apa itu? Sekarang Nabi Saleh. Bukti bahwasanya permusuhan yang terjadi antara Nabi Saleh dengan umatnya disebabkan oleh dakwah Nabi Saleh yang mengajak umatnya untuk mengibarati Allah Subhanahu wa taala semata. Ayat yang lain yang tidak bukan ayat ini Allah berfirman wa ila thamuda akhahum salihah Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ini pernyataan dari Allah menceritakan kepada kita dan kami utus kepada kaum Samud. Jadi umat Nabi Saleh siapa? Kaum Samud. Kami utus saudara mereka Saleh. Apa yang diajak oleh Nabi Saleh? Apa dakwah Nabi Saleh? Ya kaum ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaum, kau ibadati Allah. Kalian tidak punya sesembahan selain dari diri, dirinya. Apa jawaban umat Nabi Saleh kepada Nabi Saleh alaihi salam? Qalu ya Saleh. Mereka berkata wahai Saleh. Berhadapan dengan Nabi Saleh dan memanggil Nabi Saleh, menyeru Nabi Saleh dengan keras, "Qad kunta fina marjuwan qabla hadha." Perhatikan. Menunjukkan bahwasanya awalnya mereka ber bersahabat. Awalnya mereka menyukai Nabi Saleh dan bahkan mereka berharap penuh kepada Nabi Saleh. Qad kunta marjuwan qabla hadha. Sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Bayangkan betapa besar harapan umat Nabi Saleh, kaum Tamud kepada Nabi Saleh. Karena mereka melihat kelebihan-kelebihan Nabi Saleh melihat keistimewaan-keistimewaannya, akhlak dan budi pekertinya, ketakwaannya kepada Allah. Besar harapan mereka Nabi Saleh ini menjadi pemuka mereka. Menjadi pemimpin mereka. Menjadi orang-orang yang mereka uh, hormati. Yang mereka jadikan sebagai panutan. Tetapi ketika Nabi Saleh mengajak mereka untuk mengibadati Allah dan meninggalkan praktek kesyirikan. Akhirnya terjadi permusuhan. Mereka mengatakan, Atanhana, anak nabuda ma Budu abauna. Apakah sekarang dahulunya kita berteman dan kami berharap kamu menjadi pemimpin kami, menjadi orang yang kami jadikan sebagai panutan? Sekarang kamu mengarang kami untuk melakukan ibadah di mana orang tua-tua kami dahulu melakukannya? Berbalik menjadi permusuhan. Atanhana an na'budu ma ya-, na'budu ma ya'budu aba'ana? Apakah kamu melarang kami untuk melakukan ibadah yang dahulu dilakukan oleh nenek moyang kami, orang tua-tua kami? Wa inna innana fi shakim mimma tadouna ilaihi murib. Saksikanlah. Ambil pernyataan kami ini, sesungguhnya kami benar-benar berada dalam keraguan kebimbangan dengan apa yang kamu seru kami kepadanya murid dan juga tidak percaya. Raib artinya keraguan dan syak juga keraguan. Antara syak dengan raib sama. Zalikal kitabu la raiba. Sama dengan syak yaitu ragu. Artinya mereka karena hubungan mereka sebelum Nabi Saleh berdakwah tauhid adalah baik, mereka tidak langsung tidak langsung kufur, tidak langsung mengingkari dengan tegas. Ada ungkapan kata yang mungkin lebih halus mereka katakan, sesungguhnya kami benar-benar meragukan dakwah kamu ini. Apa dakwahnya? Dakwahnya adalah agar kaumnya meninggalkan tata cara ibadah atau praktek kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang tua mereka dahulu. Dan hanya dan e, mereka hanya beribadah kepada Allah. Inilah dakwah Nabi Saleh. Akhirnya mereka menentang, kufur kepada Nabi Saleh. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah bahwasanya permusuhan antara Nabi Saleh dengan umatnya disebabkan oleh dakwah tauhid. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna? Apakah engkau melarang kami untuk mengibadati apa yang dahulu diibadati oleh nenek moyang kami? Artinya apa? Dakwah Nabi Saleh yaitu la ilaha illallah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti yang lain. Kita panjang lebar dalam ini menjelaskan bukti-bukti ini agar orang tahu bahwasanya kita bukan membuang tapi justru setiap para nabi, permusuhan mereka dengan umatnya disebabkan oleh dakwah nabi itu kepada tauhid uluhiyah. Sebagaimana yang dibebankan oleh Allah seperti dalil-dalil yang telah kita katakan tadi. Semua para rasul, semua para nabi dakwah pertama mereka adalah tauhid. Dan ini yang menyebabkan mereka bermusuhan dengan umat mereka. Dan harus kita ketahui kalau para nabi saja dengan dakwah tauhidnya mereka berhadapan dengan permusuhan yang besar dari umatnya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Tetapi kita bukan mencari permusuhan. Dan para nabi tidak mencari permusuhan. Para nabi justru ber, berdakwah dengan penuh kecintaan, dengan penuh kasih sayang, mengajak orang-orang yang terjerumus kepada kesyirikan dari umat mereka dengan penuh kasih sayang agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang lain surat Hud ayat 87 tentang Nabi Shu'aib. Tentang Nabi Shu'aib. Surat Hud ayat 87 Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan pernyataan kaum Nabi Shu'aib kepada Shu'aib. Qalu ya Shu'aib. Mereka tidak takut karena mereka banyak. Mereka merasa berada di puncak. Mereka merasa punya kekuatan. Mereka merasa bahwasanya mereka punya jabatan. Sehingga mereka dengan lantang mengatakan kepada Nabi Shu'aib sebagaimana juga sebagaimana juga kepada Nabi Hud, ya Hud, ya Saleh. Mereka panggil Nabi Saleh. Mereka adili. Mereka sampaikan pernyataan dan kesepakatan mereka. Begitu juga sekarang ini kepada Nabi Shu'aib. Qalu ya Shu'aibu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una? Masih tentang bahwasanya kesyirikan ini yang sangat berpengaruh adalah dengan alasan mengikuti tata cara nenek moyang. Sulit untuk ditinggalkan. Makanya Abu Talib tidak mau meninggalkan kesyirikannya karena faktor ini juga. Dan dia dengan jelas mengatakan dengan lantang mengatakan kepada Nabi Muhammad dan kepada orang-orang di sekitarnya, "Huwa ala millati Abdul Muttalib." Dengan bangga dia mengatakan demikian. Padahal dia yakin dakwah yang dibawa oleh kemenakannya itu benar. Dia sendiri yang mengatakan. Dia sendiri yang mengeluarkan pernyataan tanpa ragu-ragu dan pernyataannya itu diabadikan oleh para ulama dalam bentuk syair. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Ini pernyataan Abu Talib. Dan sungguh aku telah mengetahui me, me, me, me, meyakini bahwasanya din yang dibawa oleh Muhammad adalah din yang melebihi semua din manusia kebaikannya. Dia tahu itu. Tetapi karena faktor keterkaitan dengan tata cara dan agama nenek moyang sehingga dia tidak mampu meninggalkannya. Dia mengatakan huwa ala millati disebutkannya nama bapaknya. Dia tidak mau meninggalkan agama bapaknya. Huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia tetap berpegang kepada ibadah dan agama ayahnya Abdul Muttalib. Ini besar pengaruhnya dan sekarang ini bukan hanya Abu Talib tetapi umat Nabi Hud tadi, umat Nabi Saleh dan sekarang umat Nabi Shu'aib mengatakan demikian. Asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Dipanggil Nabi Shu'aib, diadili oleh mereka, Nabi Shu'aib tidak akan takut siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah salat yang kamu lakukan itu? Hai Shu'aib, yang membuat kamu me, me, me, me, menyuruh kami atau mem, yang menyuruh kamu untuk mengajak kami meninggalkan apa yang diibadati oleh bapak-bapak, nenek moyang, ayah, kakek kami dahulu? Ini pertanyaan keras dari umat Nabi Shu'aib kepada Shu'aib. Karena kamu sudah merasa sok alim, sudah punya gelar, apalagi gelar-gelar yang menandakan mereka dari dari uh, aliran-aliran yang mengarah kepada dakwahnya itu bahwa aliran keras menurut mereka apakah cara ini yang membuat kamu mengajak kami untuk meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami dahulu dari cara beribadah atau kami melakukan pada harta-harta kami apa yang kami kehendaki. Di antara dakwah Nabi Shu'aib adalah meninggalkan curang mencurangi dalam masalah timbang menimbang. Dalam cara takar menakar ketika berdagang. Mereka beralasan apa? Ini kan harta kami. Apa hubungannya dengan kamu? Yang kami timbang harta kami, yang kami minta agar dilebihkan adalah barang yang kami beli tidak ada hubungan dengan kamu. Ini kan harta kami, kami berbuat dengannya semau kami. Kamu ingin mening kami meninggalkan kecurangan atau uh, uh, pengelabuan dalam takar menakar, dalam timbang menimbang. Ini yang sholat kamu itu yang menyuruh kamu melakukan eh, kami meninggalkan itu semua. Inna kala antal halimur rasyid. Jika itu jika itu keadaanmu maka kamu adalah seseorang yang sangat penyantun lagi berakal. Sangat penyantun lagi berakal ini adalah celaan, cemoohan dari mereka. Engkaulah orang yang paling soleh, orang yang paling taat beribadah, sementara nenek moyang kami dahulu tidak. Engkaulah orang yang benar, sementara mereka sesat. Ini cemoohan dari mereka kepada Nabi Shu'aib. Engkau orang yang benar sementara selainnya tidak. Engkau yang berada di atas agama yang benar sementara semua orang sesat. Ini ungkapan bukan sekarang munculnya tapi dari masa Nabi Shu'aib. Kalau itu dakwahmu berarti engkau alul, alul haq. Engkau halim, engkau rasyid. Sementara nenek moyang kami yang juga tokoh-tokoh agama, ulama-ulama dalam pandangan dakwah kamu ini adalah sesat. Nampak permusuhan kaum muslimin, kaum musliman antara Nabi Ismail dengan umatnya dan terlihat ketika nabi para nabi itu berdakwah dengan sendiri-sendiri dan umatnya dengan kekuatan yang besar, jumlah yang banyak, mereka dengan tanpa khawatir sedikit pun bertentangan dengan semua para nabi. Ahlul haq aqallun nas kata para ulama yang berada di atas kebenaran ini sedikit dari manusia. Bukan saya yang mengatakan itu. Tetapi Allah dan Rasulnya yang mengabarkan itu. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ini standar. Kalau standar kebenaran itu adalah jumlah banyak, maka kita sesat. Kata Allah, "Hai Muhammad, jika standar kebenaran dalam pandanganmu adalah mengikuti orang banyak, maka kamu pasti sesat kata Allah. Yudilluka an sabilillah. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Kalau menuruti kemauanmu dan semangatmu hai Muhammad, maka pasti sebanyak akan banyak orang yang akan beriman. Jadi kita tidak perlu khawatir. Nabi Muhammad SAW tetap bersemangat berdakwah dan berharap orang banyak menerima dakwahnya. Tapi kenyataannya apa? Berapa banyak yang hijrah dari Mekah ke Madinah? Betapa banyak kaum muslimin yang berada di perang Badar melawan musuhnya orang kufar 314 atau 300 sekian dari pasukan menghadapi seribu. Nabi SAW berharap memang umatnya banyak. Agar mereka mengimaninya dan bahkan Nabi ketika menceritakan bahwasanya Allah memperlihatkan kepadanya umat-umat manusia. Uridat alayyal umamu. Kata Nabi memberitakan kepada kita, dipertontonkan oleh Allah kepada saya umat-umat yang banyak. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu warrahtan warrahtan. Wara'aitun nabiyya wa ma'ahu rajul warrujulan. Wara'aitu nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Thumma uritu sawadun azim. annahu ummati. Ini tampak dari hadis ini bahwasanya Nabi berharap umatnya banyak. Walau Wa ma nasi walau harasta bimu'minin. Kalau menuruti kemauan dan semangat Muhai Muhammad, ini pujian dari Allah. Berat, eh, akan banyaklah orang yang beriman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan semua kemampuannya, mem, mem, mem, memakai semua waktunya untuk berdakwah. Dari semangatnya, maka pasti mungkin akan banyak orang yang beriman, tetapi tidak banyak yang beriman. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Menunjukkan bahwasanya ahlul haq itu sedikit sampai hari kiamat. Ini sunnatullah. Ini sunnatullah. Maka kejadian di masa Nabi Suami ini seperti itu. Di masa Nabi-Nabi sebelumnya juga seperti itu. Sedikit dan ahlul batil banyak dan mereka dengan bangga mengeluarkan pernyataan-pernyataan bahkan mengumpulkan massa meng menghasut dengan dengan ketokohannya, dengan kepemimpinannya, dengan hartanya sebagaimana dijelaskan oleh ahli tafsir tentang tafsir ayat-ayat tadi mereka menghasut banyak orang dan memang terpengaruh dan ini bukan hanya di masa itu sampai hari kiamat demikian sampai hari kiamat demikian ini terlihat oleh kita dari bukti-bukti tadi bahwasanya permusuhan sangat jelas antara uh, para nabi dengan umat-umat mereka. Surat Sad ayat 4 dan 7 sampai 7. Ini tentang nabi kita Muhammad SAW dengan orang Quraisy. Pernyataan ketegasan yang diambil oleh orang Quraisy kepada nabi. Dalam surat Sad ayat 4 sampai 7. Allah berfirman, "Wa ajibu an ja'ahum mundzirum minhum وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لا شيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لا شيء يراد Ini tambahan dan nanti akan kita jelaskan. Dan sampai hari ini, apa yang diungkapkan oleh orang Quraisy kepada Nabi akan kita dapatkan ungkapan pernyataan dari sebagian orang yang musuhi tauhid bahwasanya yang ber, yang dakwah-dakwah tauhid itu adalah hanya alat-alat musuh Islam. Hanya moncong senjata musuh Islam dipergunakan oleh mereka untuk menyerang Islam. Sampai sekarang, padahal ini ungkapan sudah diungkapkan oleh orang Quraisy kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna hadza la syai'un yurad. Ma sami'na bihadza. Fil millatil akhirah. In hadza illa ikhtilaq. Panjang lebar Allah menceritakan permusuhan Quraisy di Mekah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa ajibu anja'ahum mundhirum minhum. Mereka merasa heran mereka tersentak sadar, mungkin awalnya mereka biarkan saja. Nah, ini kan kumpulan kecil. Datang masuk Islam Abu Bakar, masuk Islam budak-budak lagi. Zaid bin Haritha Ali bin Abi Thalib anak kecil. Tetapi semakin hari semakin banyak. Semakin hari semakin banyak. Awalnya mereka biarkan. Ini tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika mereka tersentak kaget, apa tersentak kaget? Ungkapan dari Abu Sufyan kepada Hirqalius. bahwasanya semakin hari jumlah pengikutnya semakin banyak. Tidak ada yang murtad. Tidak ada yang murtad. Kita bisa bayangkan sekarang ini di antara penyebab Sebagian dakwah sekarang menjadi sorotan karena tidak tidak semakin berkurang. Karena dakwah bukan dakwah yang di, yang tegakkan bukan mengajak kepada pribadi, bukan mengajak kepada yayasan, bukan mengajak kepada organisasi, bukan membawa bendera. Tidak, tidak ada pemimpin. Ini yang menyentuh masyarakat. Kita mengajak kepada Allah dan Rasulnya. nya kita mengajak agar orang beribadah hanya kepada Allah, agar orang beribadah hanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW itu saja. Mau dia kenal kita atau tidak silahkan. Mau dia membantu kita silahkan. Masjid-masjid kita terbuka. Tetapi ternyata semakin hari semakin banyak orang yang terpengaruh. Semakin banyak orang yang meninggalkan pengajian-pengajian yang lama. Dan kita bukan menghasut. Kita bukan menyebut individu. Kita juga tidak menyerang tokoh-tokoh. Si fulan ini jangan kaji ikut kajiannya. Yayasan ini jangan ikuti. Organisasi ini jangan tinggal tinggalkan. Tidak ada dakwah kita menyebutkan itu. Dan kita hanya mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Nabi, mengajak agar orang takut kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, memperbaiki akhlaknya, merangkul semua orang agar menampilkan Islam dalam kehidupannya agar tampak Islam dalam kehidupan masyarakat, menyerang praktek riba, menyerang eh, kecurangan-kecurangan dalam jual beli, kezaliman, dan mengajak bersatu menjelaskan pilar-pilar ahlu sunnah berhubungan dengan ketaatan kepada pemerintah bukan mengambil hati pemerintah agar patuh agar menyayangi kita anda inilah agama Bukan ngambil muka. Ini yang semakin membuat orang khawatir. Apalagi kalau sudah banyak melihat kajian-kajian, berkumpul orang banyak, ini orang-orang khawatir ini akan menyusun kekuatan, akan memecah belah umat, me me mengkafirkan umat, mengatakan semua orang sesat. Mana ada kita mengatakan semua, kita yang jelaskan ada dalil. Yang kita jelaskan dalil dan ini yang kita ambil kesimpulannya dari kisah ungkapan orang Quraisy ketika berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Dan mereka terperanjat ketika datang seorang pemberi peringatan yang berasal dari kelompok mereka, dari golongan mereka, dari orang dari keturunan orang-orang kabilah yang mereka hormati. Mereka uh, segani kabilah Quraisy, Banu Hashim, ini yang maksud dengan minhum. Lalu ketika mereka khawatir tidak ada cara. Dengan alasan tidak mungkin mereka bisa menyampaikan alasan yang mematahkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak punya senjata. Kecuali hanya menuduh dan ini senjata musuh Islam. Memberikan tuduhan-tuduhan agar orang antipati dengan dakwah benar. Dakwah kebenaran. Dan ini sampai hari kiamat, bukan kita kan katakan hari ini saja, tetapi ini sampai hari kiamat. Senjata orang-orang yang membenci tauhid. Menuduh. Apa tuduhan mereka? Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Ini isi senjata mereka. Agar dan ini ceritakan oleh ahli sejarah dan bahkan yang sangat menguras pemikiran Quraisy sebelum musim haji tahun pertama setelah Nabi mengumandangkan dakwahnya. Mereka khawatir. Apa yang mereka khawatirkan? Ketika orang-orang luar datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka akhirnya melakukan rapat tingkat tinggi, pertemuan tingkat tinggi tokoh-tokoh terkemuka Quraisy berkumpul. Membahas apa? Pembahasannya adalah mundir ini. Yang membawa peringatan tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini kita khawatirkan. Ini penyebab dari hancurnya Quraisy. Ini menyebabkan pecah belahnya orang Quraisy. Agar tidak orang-orang luar terpengaruh oleh ucapannya, apa yang harus kita lakukan? Ini agenda pertama mereka. Akhirnya muncul ide-ide yang banyak. Ide yang mereka pakai adalah ini yang diucapkan, yang diperimankan oleh Allah. Yaitu menyebarkan tuduhan ini. Yang pertama sahir dan yang kedua kaza. Di setiap pintu masuk ke Mekah sudah ada petugas-petugas. Setiap orang luar masuk sudah diberi peringatan. Apa peringatannya? Nanti ketika kalian tawaf di Ka'bah, hindari seseorang yang memperdengarkan bacaan-bacaan aneh. Membaca kitab-kitab aneh. Misalnya kalau sekarang seperti itu. Melakukan tata cara ibadah yang tidak biasa kita lihat. Cara berpakaian. Ini yang mereka katakan kepada orang-orang yang masuk dari orang-orang luar. Dan mereka katakan ini dia Jangan sampai kalian tertarik dengan ucapannya karena dia sahir. Ini pertama. Jadi dia akan mempengaruhi pemikiran, mempengaruhi ingatan kalian. Nanti kalian tersihir oleh dia. Kemudian kezab. Apa yang ia sampaikan dari A sampai Z-nya dusta. Habis perkara. Ini yang mereka pakai. Dan ini yang dipakai oleh orang-orang yang membenci dakwah tauhid sampai hari kiamat. Dari mana mereka tahu cara ini? Cara ini telah diturun temurunkan oleh setan Dari mulai umat Nabi Nuh alaihissalam sampai akhir zaman. Setan yang menyuruh mereka. Atawa saubih. Kata Allah dalam Al-Quran surah Az-Zariyat. Saya bacakan dan saya katakan ini Bukan ini bukan dari kocek saya. Tetapi Allah yang mengatakan demikian bahwasanya mereka dari umat Nabi Nuh sampai akhir zaman tuduhan-tuduhan seperti ini akan terus berlanjut. Surah Az-Zariyat yang tadi potongannya telah saya bacakan atau Saubih Az-Zariyat ya ayat 52 dan 53. Az-Zariyat. 52 53. Allah berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun." Begitulah keadaannya apa yang datang kepada mereka sebelum dia, sebelum mereka dari rasul sebelum Nabi Muhammad. Dari rasul-rasul yang diutus, semua tuduhan mereka adalah imma sahir, imma majnun, imma kadzab. Lalu Allah mengatakan pada ayat yang ke-53, seakan-akan mereka mewarisi. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu padahal masanya berbeda? Umat Nabi Nuh dengan umat setelahnya masanya berbeda. Hancur umat Nabi Nuh terlebih dahulu. Hilang habis semuanya dibinasakan oleh Allah. Kemudian muncul umat baru kemudian beriman. Yang berada dalam kapal Nabi Nuh. Kemudian berkembang lagi banyak lagi. Akhirnya menyimpang lagi kepada kesyirikan. Diutus Nabi yang baru. Tidak pernah bersentuhan mereka. Tetapi kok bisa ucapan penentang-penentang Nabi itu sama. Seakan-akan mereka saling berpesan kata Allah dalam ayat yang ke-53 tadi. Dari mana mereka dapatkan pesan ini? Kalau bukan dari syaitan. Dari iblis yang memang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahirun kadzab tuduhan. Kemudian lalu mereka mengatakan ketidaksetujuan mereka dengan dakwah Rasulullah SAW ketika Nabi menyuruh mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengatakan Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah dakwanya ini yang mengajak untuk mengibadati Allah tujuannya adalah menjadikan Tuhan-Tuhan yang sudah kadung banyak ini menjadi Tuhan yang satu? Ternyata mereka memahami makna la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, menerima dakwah Rasulullah SAW berarti semua praktek kesyirikan dihabiskan dan beribadah hanya kepada Allah. Dan ini mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah perkara yang mustahil. Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Artinya ini penentangan. Pernyataan sikap. Bahwasanya tidak akan mungkin mereka meninggalkan tata cara ibadah. Kesyirikan yang mereka lakukan dan mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Permusuhan, pernyataan sikap, inna hadza la sya'un Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wan talaqal mala'u terputus Oh ya. وانطلق الملأ منهم أن Wantalaqal mala'u minhum animsu wasbiru ala alihatikum. Ini pernyataan, ini pengaruh. Pernyataan sudah mereka sampaikan. Ini dakwah kamu ini tidak mungkin diterima oleh masyarakat. Karena dakwahmu ini memecah belah. Dakwah ini, dakwah kamu ini tujuannya adalah menjadikan semua berhala yang sudah ada pemilik-pemiliknya, sudah ada penyembah-penyembahnya, menghancurkan berhala-berhala mereka dan mengibadati satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin inna hadza la syai'un ujab tidak mungkin terjadi kata mereka pernyataan ini mereka ikuti dengan menghasut ini mereka lakukan wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum dan pergilah pemimpin mereka seraya berkata di tokoh-tokohnya pemimpin-pemimpinnya, orang-orang kaya di antara mereka meninggalkan Nabi Muhammad, menghinakan dan menyatakan permusuhan tadi, lalu mereka menyuruh eh, tenaga-tenaga uh, mereka untuk melakukan hasutan ini. Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu kepada orang banyak. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu uh, eh, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Maksudnya adalah makar. Ini adalah makar musuh. Dijadikan Muhammad ini, dia ini sebagai senjatanya. Dia, dia mereka tidak bisa menyerang kita dari luar, tetapi mereka menjadikan senjata dari dalam. Dan dia ini orangnya untuk menghancurkan kita. Inna hadza la syai'un yurad. Ini adalah propaganda, ini adalah makar, tipu daya yang dilakukan oleh musuh kita dengan cara menggunakan dia ini. Itu tuduhan orang Quraisy kepada siapa? Kepada Rasulullah Rabbil Alamin, kepada Khatamul Anbiya wal Mursalin, kepada Imamul Muttaqin, Qaidul Ghurril Muhajjalin yang ia mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya adalah pemimpin semua manusia dan saya katakan ini bukan untuk berbangga. Saya orang yang pertama dibangkitkan. Saya orang yang pertama masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang yang dituduh sebagai senjata musuh. Sebagai alat yang digunakan untuk menyerang orang Quraisy. Ini pelajaran bagi kita kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengeluarkan pernyataan yang lain, hasutan juga, "Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah." Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir, maksud agama yang kita dapatkan. Tidak pernah kita mendengar cara-cara atau ajaran-ajaran yang seperti ini. Ini hasutan mereka Padahal itu agama Nabi Muhammad, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza in, in hadza illa ikhtilaq. Ini tidak lain kecuali hanya agama yang diada-adakan oleh mereka. Kalau sekarang ini keluarlah tuduhan-tuduhan, penamaan-penamaan yang pada hakikatnya adalah kitabullah dan sunnah, sunnah Rasulullah SAW tetapi disematkan tuduhan yang orang antipati dengan cara-cara seperti itu, dengan agama seperti itu, dengan ajaran seperti itu, dengan dakwah yang yang, yang demikian. Tuduhan-tuduhannya banyak. Dan kita bisa mendengar itu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa uh, saya akan mengisyaratkan saja uh, bukti yang lain surah Al-Furqan ayat 8 ayat 41 4 sampai 44. Permusuhan antara Nabi dengan umatnya, Nabi Muhammad SAW dengan umatnya disebabkan oleh dakwah tauhid yang ia bawa. Al-Furqan ayat 41 44 sebagai bukti yang terakhir. Kemudian beliau eh, penulis mengatakan fahadhihi nusus wa ma wa ma jaa fi ma'naha tadullu awdaha dilalatin anna al-mu'taraka wal khusumata bainal anbiya'i wa aqwamihim innama kana haula tauhidil ibadah wa da'wati ila ikhlasid dini lillah. Ayat-ayat yang tadi kita paparkan dan yang semakna dengannya dari ayat-ayat yang lain menunjukkan dengan dengan jelas dan nyata bahwasanya uh, penyebab permusuhan dan khusumat antara nabi dengan umat-umat mereka hanyalah tentang perkara tauhid ibadah yaitu ketika para nabi mendakwahi umatnya untuk menyembah Allah semata-mata sebagaimana yang tadi kita temukan dalam ayat-ayat yang kita paparkan. Kemudian dalil dari hadis Nabi uh, di sini ada dua dari hadis Nabi yang sahih. Yang pertama Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Saya diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia. Maksudnya menyatakan perlawanan, menyatakan ketidaksamaan dengan siapapun juga sampai mereka bertauhid. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan ungkapan saya yang sehingga dinilai ini adalah eh, ungkapan-ungkapan uh, keras, ungkapan-ungkapan memecah belah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Saya tadi berupaya men me menyederhanakan makna dari hadis ini. Yaitu apa? Saya diperintah untuk menyatakan ketidaksamaan dengan siapapun juga. Makanya tidak ada toleransi dalam masalah keimanan, keyakinan dan akidah. Sampai sampai adanya ketauhidan. Hatta yashhadu an ilaha illallah kemudian tuntutan ketauhidan tadi yaitu salat dan zakat. Di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, dalil yang kedua dari hadis yang juga sahih riwayat Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Ini hadis Nabi yang sahih riwayat Muslim. Nabi bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Kemudian dia kufur. Bukan hanya sekadar mengucapkan. Kemudian dia kufur dengan apa yang disembah selain Allah. Penyembahan kepada selain Allah banyak. Penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Di sini bukan dikatakan orang-orang musyrik. Tetapi justru diistilahkan dengan dan dia kufur kepada praktek penyembahan kepada selain Allah. Dari siapapun juga. Dari orang yang mengaku muslim dia kufur. Setelah dia mengatakan la ilaha illallah kemudian dia bersikap keras terhadap praktek kesyirikan yang dilakukan oleh siapapun juga. Dengan mengatakan kalau engkau melakukan demikian dan ini dalam keyakinan saya adalah kesyirikan, maka kita berbeda. Saya mengajakmu untuk meninggalkan itu. Kalau kamu tidak mau berarti kita berbeda. Dan ada pemisah antara kita. Bukan disuruh untuk membunuh. Bukan diperintahkan untuk memenggal lehernya. Seperti yang dipraktekkan oleh sebagian orang sekarang ini. Dan ini bukan dakwah yang benar. Tetapi memang tidak akan mungkin sama manusia. Antara ahlul batil pun tidak sama. Antara yang satu agama di luar Islam juga tidak sama. Maka di sini Dinyatakan perbedaan jika, jika kamu e, mengibadati selain Allah maka kita terpisah. Siapapun Anda, sebagaimana dinyatakan oleh Allah di akhir surah Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ya- yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Tidak akan temu, kamu temukan orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya yang memusuhi Allah dan eh, yang bersenang yang berkasih sayang dengan orang orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya sekalipun akraba qarib. Sekalipun orang-orang yang dekat hubungan kekerabatan dengan mereka, ayah-ayah mereka, anak-anak mereka dan seterusnya. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukti-bukti permusuhan antara para nabi dengan umat-umat mereka disebabkan oleh apa? Karena mereka mengajak untuk salat, mengajak untuk menunaikan zakat, mengajak untuk menjalin hubung silaturahim? Tidak disebabkan karena mereka mengajak umat mereka untuk mengibadati Allah semata-mata seperti yang kita dapatkan dari ayat-ayat yang tadi kita paparkan. Waktu sudah habis. Ya. Materi masih banyak. Silakan istirahat sebentar. Yang minum silakan minum. Kita lanjutkan Pembahasan kedua Tadi pembahasan pertama apa? Bahwa permusuhan antara Nabi dengan umat-umat mereka disebabkan oleh apa? Tauhid uluhiyah Bahwasanya mereka mengajak manusia atau umatnya untuk mengibadati Allah semata-mata dan ini tidak diterima oleh umatnya. Maka nampak permusuhan, permusuhan bukan dari Nabi. Nabi hanya mengajak mereka untuk mengibadati Allah, permusuhannya dari mereka. Dari umatnya yang menyatakan permusuhan. Jadi dari ayat-ayat tadi itu pernyataan permusuhannya dari siapa? Dari umatnya. Bukan dari Nabi. Bukan dari para Nabi. Setelah itu sekarang pembahasan kedua nampak jelas di hadapan kita wujubu ifradillahi bil ibadah. Kalau demikian, maka kita akan mengupas pembahasan wajibnya mengesahkan Allah dalam beribadah. Dari keterangan-keterangan tadi, maka kita perlu untuk membahas tentang kenapa begitu wajib mengibadati Allah semata-mata. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ini pembahasan yang kedua pada hari ini, yaitu wajibnya mengesahkan Allah dalam beribadah. Berdasarkan Eh, eh, penjelasan-penjelasan yang telah kita lalui. Untuk di bawah bab pembahasan ini ada poin pertama yaitu makna ibadah. Apa itu ibadah? Yaitu sub bahasan pertama makna dan fondamen ibadah. Jadi ibadah itu harus ditegakkan pula di atas pondasi-pondasi. Ini juga akan kita bahas. Kalau hanya ini saja kita ambil dari pembahasan kedua ini, yang bisa kita ambil nanti maka kita cukupkan eh, apa eh, daurah kita sampai di situ insya Allah akan kita buka sesi tanya jawab nantinya. mana ibadah yang pertama. Al ibadatu fil lughah, ibadah di segi bahasa. Karena ibadah ini kan bahasa Arab kan? Islam datang bahasa Arab belum ada? Nah, Islam datang, apakah bahasa Arab belum ada? Udah ada. Jadi kata-kata ibadah ini sudah ada sebelum Islam datang? Sudah ada karena dia bahasa Arab. Maka di sini perlu kita tinjau apa yang dimaksud dengan ibadah sebelum Islam menggusungnya sebagai kata-kata yang ada dalam syariat Islam. Ini yang dimaksud. Al ibadatu fil lughah, ibadah di segi, di segi bahasa Arab makna asalnya adalah az-zullu wal khudu'. Az-zullu alif lam zal lam yang bertasdid Az-zullu. Kemudian yang kedua al-khudu'. Khudu' kha, kha dad waw ain. Khudu'. Ya. Itu az-zullu zalla yazillu artinya merendahkan diri. Khudu' juga artinya apa? Merendahkan diri. Merendahkan diri, menghinakan, menundukkan diri ini artinya zul dan khudu'. Dan itu sama dengan makna ibadah. Dalam segi bahasa Arab, ibadah itu asal maknanya adalah menundukkan diri, merendahkan diri. Ini makna ibadah. Jadi ambil dari ungkapan bahasa Arab eh, ba'irun mu'abbadun. Ba'irun mu'abbadun. Saya akan tuliskan mungkin lebih jelas. Tapi mengambil waktu ya. Bairun artinya unta. Unta liar. Unta liar. Mu'abbadun mu'abbadun itu itu yang kita ingin maksud dari ibadah tersebut. Karena mu'abbadun itu ibadah kan huruf aslinya adalah ain terus apa? ba dan dal. Mu'abbadun itu juga mimnya tambahan. Ain, ba dan dal. Bairun mu'abbadun artinya unta yang telah ditundukkan. Dia awalnya liar, kemudian ditangkap, kemudian ada orang yang ahli untuk menjinakkannya. Sehingga dia berhasil dijinakkan. Unta yang seperti itu diistilahkan dalam bahasa Arab dengan ba'irun mu'abbadun. Dalam bahasa Arab juga yang lain, tariqun mu'abbadun. Tariq artinya jalan, mu'abbad yaitu jalan yang awalnya tidak ada atau mungkin jalan kalau sekarang ini peng, uh, uh, perhatian pemerintah kepada daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh uh, alat transportasi maka dibuatlah buka jalan-jalan baru jalan yang sudah uh, diperbaiki dan sudah dibuat jalan sehingga jalan ketika orang berjalan di situ mudah sudah ditundukkan sudah dijadikan patuh sehingga mobil berjalan dengan kencangnya karena jalannya baik, aspalnya licin, tidak ada lobang-lobangnya. Ini namanya apa? Tariqun mu'abbad yaitu sudah ditundukkan sehingga tidak mempersulit orang berjalan di atasnya. Ini asal makna ibadah di segi bahasa Arab. Kemudian secara syariat. Jadi bahasa Arabnya ada sebelum Islam datang. Kemudian ketika Islam datang dan menggusung kata ibadah ini sebagai istilah dia. Makanya kita temukan dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhan nasu u'budu. Ada kata ibadah di situ? Ada. Maka Islam menginginkan maksud tertentu dari ibadah. Apa itu? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal a'mali zahirati wal batinah. Ibadah ialah suatu nama, istilah yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir dan yang batin. Jadi semua yang diridhai oleh Allah dari perbuatan, ucapan yang tampak atau yang tidak tampak itu semuanya adalah ibadah. Nanti akan kita bahas lanjutan dari pembahasan ini tentang jenis-jenis ibadah dan bukan pada kesempatan ini. Setelah itu setelah definisi eh, definisi ibadah di segi bahas di segi bahasa dan syariat, maka kita masuk kepada pondasi-pondasi ibadah. Ibadah didirikan di atas tiga pondasi. Apapun jenis ibadahnya. Yang termasuk dalam definisi tadi, pondasi yang pertama yang harus ditegakkan ibadah kita di atasnya adalah kamalul hubbi lil ma'bud. Baru terasa kita menundukkan diri kepada Allah ketika beribadah, baru terasa kita rendah di hadapan Allah ketika kita beribadah di atas tiga landasan fondasi Yang pertama adalah sempurnanya kecintaan kita kepada yang diibadati. Jadi ada mahabbah. Kalau tidak ada mahabbah, hanya sekedar beribadah saja, maka tidak akan terasa bahwasanya kita sedang menundukkan diri, sedang merendahkan diri, mengagungkan dan memuliakan Allah. Dan ini diambil pondasi yang pertama ini dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah 165. Al-Baqarah 165 Walladzina amanu asaddu hubban lillah dan orang-orang yang beriman mereka sangat besar kecintaan mereka kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam beribadah kita harus tegakkan ibadah kita di atas rukun yang pertama ini. Apa? Ibadah kita diletakkan di atas cinta. Ketika kita sholat karena mencintai Allah dan kita mengenali Allah karena lalu kita mencintainya, maka terasa oleh kita bahwasanya kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini e, dasar atau pondasi yang pertama. Pondasi yang kedua, roja. Apa artinya roja? Berharap. Ibadah bila mana tidak ada harapan di dalamnya, hanya sekedar mengulurkan tangan untuk bersedekah, hanya sekedar menyerahkan cek ketika berzakat, ini 100 juta zakat saya tahun ini, tidak ada rasa harap apalagi dari orang-orang yang pendapatannya ratusan miliar bahkan sampai triliunan ketika dia keluarkan zakatnya tidak terasa apa-apa. Tidak ada harap. Apa yang saya harapkan dari Allah lagi? Maka dia tidak merasa ibadah. Ibadahnya juga tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita sholat. Kita hanya sekedar menggerak-gerikkan eh, organ tubuh kita. Berdiri, rukuk, bangkit dari rukuk, sujud. Hanya sekedar itu saja melafazkan bacaan-bacaan sholat tidak ada berharap dari sholat itu untuk mendapatkan balasan dari Allah maka tidak akan terasa nikmat ibadah maka itu tidak akan terasa apa yang diingini oleh Allah dari ibadah tersebut ini yang kedua berdasarkan fondasi ini dari firman Allah wa yarjuna rahmatah firman Allah dalam surat Isra ayat 57 dan mereka orang-orang yang beribadah itu mengharapkan rahmat dari Allah mereka ketika beribadah dari dengan ibadah mereka mengharapkan rahmat dari Allah. Dalam ini kita yakin semua yang kita lakukan pagi hari ini adalah ibadah dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita dari rahmatnya dan dari keberkahan yang ia turunkan kepada kita. Kemudian pondasi yang ketiga dari pondasi-pondasi ibadah adalah al-khauf. Pertama cinta, Kedua tadi apa? Berharap. Ketiga, khauf, rasa takut. Ada rasa takut. Ketika kita beribadah dihiasi oleh rasa takut, takut kenapa? Takut bila mana Allah tidak menerimanya, takut bila mana Allah tidak memudahkan kita beribadah, takut bila mana Allah tidak memberkahi dan merahmati ibadah kita, maka ini akan menyempurnakan ibadah yang kita kerjakan. Rasa takut ini terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Isra juga ayat 57 tadi. Wa yajuna rahmata wa yakhafuna azabah. Dan mereka beribadah karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang salat, berpuasa, zakat dan dia hanya sekedar uh, terpengaruh oleh keadaan dan bukan karena takut kepada azab Allah, maka tidak akan mungkin dia merasakan indahnya saat-saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga pondasi-pondasi ibadah. Ketiga-tiganya ini tidak akan terpisah. Kalau terpisah maka berkuranglah kenikmatan beribadah. Makanya para ulama termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengumpamakan tiga pondasi tadi seperti seekor burung dengan kepalanya dan kedua sayapnya. Seekor burung dengan kepala dan kedua sayapnya. Betapa besar kebutuhan seekor burung kepada kepalanya. Betapa besar kebutuhan kepada seekor burung dengan kedua sayapnya. Dan inilah rukun ibadah tadi atau ini yang dimaksud dengan dasar-dasar ibadah tadi, ketika burung tidak ada kepalanya, maka bagaimana burung itu hidup? Ketika burung itu tidak ada satu dari sayapnya, bagaimana burung itu ter terbang? Maka mereka mengatakan e, bu, kepala burung itu adalah mahabbah. Kepala burung itu adalah mahabbah. Sementara khaufun dan roja adalah sayap kedua burung, eh, dua sayap burung tersebut yang membuat dia terbang dengan indahnya dan terkadang ketika dia melayang-layang di, di angkasa tampak indah di pandangan mata ketika terkadang dia rendahkan satu sayapnya kemudian dia ya, dia tinggikan sayap yang satu kemudian ketika dia mengepakkan kedua sayapnya dan inilah keselarasan antara khaufun dengan roja. Itulah eh, pondasi-pondasi uh, uh, tiga pondasi yang harus ada dalam setiap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ketiga-tiganya tidak ada, maka kita akan tidak tidak akan merasakan bagaimana nikmat dan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini akan kita uh, perjelas tiga rukun ibadah ini atau tiga pondasi ibadah ini pada pertemuan di waktu yang akan datang dan eh, untuk perjumpaan kita di daurah kali ini eh, dengan eh, sangat tidak puas kita tutup karena sebenarnya kita ingin menyelesaikan pembahasan kedua ini tetapi karena tadi kita memang ber, terpaksa untuk memperjelas titik permasalahan yang terjadi antara para nabi dengan umat-umatnya yang menyebab mereka bermusuhan dan bahkan saling berperang. Apalagi di perang Badar adalah disebabkan oleh masalah tauhid uluhiyah ini, maka kita panjang lebar di sana dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah uh, pengetahuan dan keyakinan kita dan kita cukupkan perjumpaan kita di hari ini sampai di situ wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dan kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Apa-apa yang harus kita lakukan Ustadz agar kita mati dalam bertauhid kepada Allah? Masya Allah. Ini harapan kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita masing-masing dengan di atas tauhid, di atas akidah yang benar, di atas ibadah yang benar, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, banyak hal yang harus kita lakukan untuk tetap istiqamah karena memang tidak ada jaminan dari siapapun juga selain dari Allah Subhanahu wa taala eh, bahwa kita akan tetap berada dalam kondisi takwa dan kondisi tauhid sampai akhir hayat. Maka cara yang pertama adalah semakin memperdalam terus menuntut ilmu tidak ada akhirnya. Perdalam tauhid per, ber, eh, kenali Allah dengan ilmu yang benar, semakin kenal kita kepada Allah maka akan semakin bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar pengagungan kita kepada Allah, akan semakin besar pemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak memuliakan Allah karena tidak tahu, tidak mengenali Allah. Makanya orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah itu kan tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrikin tidaklah memuliakan Allah dengan pemuliaan yang benar. Padahal Allah Subhanahu wa taala maha besar. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi seluruhnya berada di genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawati matawiyatun biyaminih. Dan langit digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Ini menunjukkan semakin kenal kita dengan Allah akan semakin besar e, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan tetap kita di atas tauhid. Yang kedua, Terus amalkan tauhid, hindari kesyirikan, sebarkan dakwah, kemudian eh, jangan lupa untuk tetap berdoa meminta kepada Allah agar ditetapkan hati di atas tauhid, di atas akidah yang benar, di atas ibadah, di atas istiqamah dan juga di antara caranya adalah bergabung bersama-sama dengan orang-orang yang bertauhid, dengan orang-orang yang mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata dan juga dengan orang-orang yang bertakwa dan mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala eh, taufik dan hidayah untuk tetap mempelajari dan mendalami permasalahan ini dan menyebarkannya kepada yang lain, menanamkan juga kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita dan juga kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Dengan itu mungkin Allah Subhanahu dengan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjadikan kita orang yang komit dengan e, tauhid ini. Ya. Pertanyaan berikutnya, untuk berlindung kepada Allah dari gangguan setan pada saat sholat, apakah boleh setiap kali e, sesaat sebelum takbiratul ihram kita berta'awudz? E, salat adalah ibadah dan setan atau iblis sudah ada dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam dan dia berhasil mempengaruhi Nabi Adam untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga berhasil mempengaruhi anak Nabi Adam untuk membunuh saudaranya. Dan dia berhasil dengan keberhasilan yang besar ketika mampu untuk menyimpangkan umat Nabi Nuh sehingga mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan-keberhasilannya dan keberadaannya tetap walaupun mungkin di antara mereka yang dari bangsa jinnya e, meninggal mati dan juga dari manusianya juga mati dari setan tetapi iblis tetap ada dia yang diberi jaminan untuk hidup sampai akhir hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bala tentaranya tetap akan selalu berganti tentara-tentaranya pasukannya selalu berubah tetapi dia tetap orang eh, adalah musuh yang paling mengetahui e, cara untuk menyesatkan kita. Jadi yang saya inginkan dari e, pemaparan ini adalah ketika ini ada di zaman sahabat, kemungkinan ini bahwasanya mereka sahabat-sahabat Nabi juga akan digoda oleh syaitan ketika sholat Tentu Nabi SAW tidak akan mengakhirkan penjelasan. Kalau memang butuh untuk berita'awud sebelum sholat maka Nabi SAW sudah tahu itu. Kalau itu kita dibutuhkan untuk berta'awud maka tidak mungkin beliau menutup-nutupinya. Sehingga kita yang membukanya sekarang. Kalau itu sebuah ketaatan yang harus dilakukan setiap sholat atau kadang-kadang ketika kita mulai sholat, maka Nabi sudah pasti mengajarkannya karena tidak ada yang mendekatkan kita kepada Allah di saat sholat kecuali sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sempurna beliau mengajarkan agama. Ya. Kalau ini kita jadikan sebagai penyempurna, maka tidak ada dalilnya. Tetapi kalau terasa memang oleh kita, sebelum soal itu ada gangguan, dan kita berupaya untuk menghadirkan hati tetapi sulit, maka bisa saja kita bertaus karena momennya berbeda. Momennya kita merasa belum masuk, belum hadir hati kita. Menghadir, karena kekhusuan itu adalah menghadirkan hati dan kita terasa masih menerawang pemikiran kita dan lalu kita meminta perlindungan kepada Allah dengan berupaya sebelumnya menghadirkan hati kemudian juga bertawus bukan karena sholatnya bukan karena sholatnya tetapi karena kondisi kita merasa diganggu oleh syaitan kalau karena sholatnya berarti Nabi sudah mengajarkan karena tetap pasti akan digoda oleh syaitan tetapi bila mana di dalam sholat memang ada penja, Eh, penjelasan dari Nabi SAW bila mana kalian diganggu dalam sholat maka berta'awuzlah. Jadi tadi sebelum sholat saya katakan bila mana kita terasa diganggu, ta'awuz bukan karena kita memulai sholat. Tetapi kita merasa diganggu. Kita sulit menghadirkan hati. Dan ini menunjukkan bahwasanya sebelum sholat kita harus berupaya. Jangan Allah Akbar saja, enggak. Harus berupaya menghadirkan hati dan menghadirkan kekhusyuan. Terasa kita diganggu atau tidak sulit mendatangkan dan menghadirkan hati, maka kita baru bertawud. Bukan karena merasa eh, ini mau sholat kita harus khusyuk nanti kita harus ta'awuz dulu enggak. Tetapi kalaupun kita tidak tahu sebelum sholat, setan juga akan mengganggu di dalam sholat. Makanya Nabi mengatakan bila kalian diganggu oleh setan dalam sholat, maka berta'awuzlah. Mengucapkan auzubillah dan bahkan Nabi mengatakan dan meludahlah ke sebelah kiri. Ya, ini tambahan dari Nabi. Nabi menjelaskan dengan sempurna. Tidak ada yang kurang. Kalau nanti kita diganggu dalam sholat, dalam sholat kita diperintahkan untuk bertaus, bukan sebelum sholat. Tetapi kalau sudah sebelum sholat kita berasa diganggu, maka bertaus. Momennya apa? Momennya apa? Karena diganggu. Penyebabnya karena merasa diganggu. Merasa dialihkan hati kita sehingga yang teringat adalah tokoh kita, kebun kita, usaha-usaha kita dan kita sulit menghadirkan hati maka bertauzlah. Jadi e, kaitannya adalah gangguan, bukan setiap mau sholat kita bertaus. Dan ini kalau itu kesempurnaan maka Nabi sudah mengajarkan wabillahi taufik. Saya hanya ambil satu, eh, satu pertanyaan saja dari setiap lembar pertanyaan. E, kalau ada lebih dari satu pertanyaan. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Dalam lingkungan masyarakat kami selalu dipercaya untuk ditunjuk dalam acara sebagai MC. Maksudnya eh, dalam lingkungan masyarakat kami selalu dipercaya untuk ditunjuk dalam acara sebagai MC. Dalam acara adat Melayu eh, dan yang lainnya di sini dan bukan hanya itu, semua manusia, semua semua lapisan masyarakat, apapun latar belakangnya, kita tidak menyebutkan apa eh, salah satunya tapi ada hal-hal yang dianggap oleh sebagian orang adalah suatu penyempurnaan atau cara yang agak lebih eh, sakral diadakan cara-cara yang mungkin eh, eh, bisa menambah kekhidmatan acara tersebut. Eh, di sini ditanyakan apa, bagaimana cara tersebut dalam Islam sebagai MC apakah kami terkena dampak dosanya mohon arahan. Ya, eh, acara memang eh, semua perkara itu adalah mubah mengadakan acara-acara tersebut dalam mubah karena urusan dunia. Tetapi bila mana dianggap sebagai agama, ya, bila mana ada kaitannya dengan keyakinan atau agama, maka kita harus kembali kepada penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Kalau dianggap ini adalah ritual agama. Ritual agama, tambahan dan ini dikatakan adalah ibadah, maka cara tersebut harus diletakkan dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah dan praktek ketaatan dan ibadah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dan generasi setelahnya. Kalau itu tidak ada, maka sangat-sangat ditekankan kepada kita untuk meninggalkannya. Apalagi yang berhubungan dengan tata cara yang berkaitan e, dengan ibadah. Kalau hanya Eh, perkumpulan-perkumpulan saja dalam urusan dunia itu mungkin tidak ada kaitannya dengan agama. Tetapi kalau ibadah seperti misalnya sebelum puasa atau sebelum sholat ada acara-acara tertentu atau sebelum e, melakukan ibadah haji, umroh atau sebelum zakat atau sebelum ibadah kurban ada cara-cara yang eh, cara-cara atau e, program-program tambahan yang dianggap sebagai uh, ritual yang harus dilakukan sebelum ibadah tersebut maka kita letakkan di atas timbangan tuntunan Nabi SAW. Bila mana itu tidak ada maka sangat-sangat ditekankan kita untuk meninggalkannya. Sangat-sangat ditekankan untuk meninggalkannya. Tetapi kalau untuk hal-hal dunia, eh, upacara-upacara dunia, saya rasa itu kalau memang itu dianggap urusan dunia maka dan juga eh, cara-cara tersebut terhindar dari penyimpangan akidah penyimpangan akidah dan keyakinan dimasuki oleh khurafat maka di sisi penyimpangan itu yang salahnya di sisi penyimpangan itu salahnya dan ini yang bisa kita uraikan dan eh, moga-moga e, bisa dipahami wallahu taala Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa maksud dari i'malu kullun muyassarun? Jazakumullahu khairan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhubungan dengan takdir. Karena takdir itu adalah uh, ketetapan Allah terhadap apapun yang terjadi di alam semesta ini. Itu takdir. Takdir adalah ketetapan Allah terhadap apapun yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang bahwasanya setiap kita sudah ditetapkan surga dan neraka untuk masing-masing kita. Sebelum kita dilahirkan, Allah sudah menetapkan dan penetapan itu bukan penetapan tiba-tiba. Ketika sudah ada dalam rahim, maka di, waktu itu Allah menetapkannya. Itu hanya sekedar untuk rahim itu saja, untuk janin. Tetapi Allah sudah mengetahui tentang perjalanan hidup manusia yang akan lahir ini. Yang ditetapkan keputusan surga atau neraka dia di dalam rahim tersebut. Dia Allah sudah mengetahui bahwasanya nanti di dunia orang ini akan mengarah ke surga atau mengarah ke neraka. Dan bahkan sebelum dunia ini dicipta oleh Allah 50 eh, sebelum dunia ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz sebelum dunia ini dicipta selama 50 ribu tahun lamanya. Jadi Allah ilmunya luas. Mengetahui apa yang belum terjadi. Jad, eh, berjatuhan pertanyaan dari atas. Saya terkejut tuh. Ya. Jadi eh, ketika Nabi menjelaskan itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu tidakkah pantas kita meninggalkan amalan?" Artinya saya tidak beramal lagi kalau Allah sudah menetapkan saya surga. Saya tidak mau beramal lagi kalau saya sudah ke neraka. Bagaimana mau sholat? Nanti kan ke neraka juga. Lalu Nabi SAW tekankan kepada para sahabat. Karena kita tidak tahu apakah kita ditetapkan surga. Manusia ini tidak tahu apakah dia ditetapkan surga atau neraka. Jadi yang yang wajib dia lakukan sekarang ini apa? Beramal. Allah perintahkan dia beramal. Rasulullah SAW suruh dia beramal. Maka ini yang dimaksud dengan hadis Nabi. Kita sekarang masih hidup dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, Nabi jelaskan dalam sunnah bahwasanya untuk ke surga itu dengan tidur-tiduran, sibuk dengan dunia atau dengan beramal? Beramal. Maka tugas kita beramal. Itu yang bisa dilakukan sekarang ini. Nanti kapan kita baru tahu bahwasanya harus ke surga atau ke neraka? Itu ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah meninggal dunia dan sudah berada di alam barzah, maka Allah akan tampakkan itu. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar agar kita semua tidak diharamkan oleh Allah dari surganya dan diharamkan oleh Allah dari nerakanya. Dan e, itu maksud i'malu beramalah kalian fakullun muyassarun maka setiap kalian akan dimudahkan oleh Allah untuk meniti jalan yang dia yang ditetapkan untuknya. Bila mana kita merasa dimudahkan oleh Allah berada di jalan hidayah, maka bersyukurlah. Bersyukurlah dan tetap berjalan berada di atas jalan hidayah. Saya ingatkan dan ini karena faktor mencintai saudara. E, sebelum dunia ini mudah didapatkan, di masa-masa mungkin 15 tahun yang lalu, kita tidak ada kesibukan-kesibukan duniawi. Tidak ada kesibukan duniawi, paling kita berusaha untuk mencari dunia, untuk mencari nafkah, Kemudian kita disibukkan dengan kajian-kajian agama. Tetapi sekarang, Alhamdulillah sebagian kita dimudahkan oleh Allah rezekinya. Sehingga dia dahulu mungkin sulit untuk mendapatkan eh, rezeki tapi sekarang mudah. Banyak kegiatan-kegiatan yang sekarang menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu dan ini menyeret kita untuk tidak menyadari kita berada di atas hidayah yang wajib kita syukuri. Banyak program-program yang menyeret agar kita me, tidak lagi meluangkan waktu untuk menghadiri pengajian. Dan saya ingatkan jangan sampai kita disibukkan dengan itu. Disibukkan dengan eh, perlombaan-perlombaan, disibukkan dengan eh, kendaraan-kendaraan, disibukkan dengan eh, alat-alat yang sekarang ini semakin canggih, dengan banyaknya medsos, media sosial yang ada di HP-nya dari mulai Facebooknya, dari mulai Whatsappnya, dari mulai sekarang Instagram dan yang lainnya. Harinya disibukkan dengan itu. Harinya disibukkan itu. Sementara pengajian dan uh, upaya untuk tetap berada di jalan yang benar sudah mulai dilalaikan oleh syaitan. Saya ingatkan ini dan kita semua termasuk dalam hal ini. Agar jangan sampai ketika kita dahulu eh, fokus dimanapun pengajian kita hadiri sekarang kita justru disibukkan dengan uh, dunia dengan hal-hal yang dimudahkan oleh Allah untuk kita maka mudah-mudahan uh, bisa mengingatkan sebagian atau kita semua kaum muslimin kaum muslimat dalam hal ini jadi fakulun muyassarul lima khuliqalah ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari agama ini maka bersyukurlah berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita saya ambil pertanyaan dari atas dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan eh, bagaimana supaya salat bisa khusyuk, Ustaz? Ya, pertanyaan ini sangat berat. Khusyuk dalam salat adalah perjuangan, bukan teori. Makanya saya sering mengatakan khusyuk dalam sholat itu adalah pergulatan dengan syaitan. Karena ketika kita sudah berupaya dari awal, bukan berarti setan lepas tangan. Oh ini sudah khusyuk saya tinggalkan. Tidak. Dalam sholat pun ketika kita dari awal sudah mulai khusyuk, setan akan datang yang lebih kuat lagi untuk menggoda kita. Maka terkadang kita lalai dalam sholatnya, kemudian terbawa oleh setan dan di saat yang dalam sholat itu juga kita berupaya untuk menariknya sekuat lagi untuk menghadirkan hati. Dan cara-caranya banyak. Mulai dari menambah ilmu kita, mempelajari bacaan solat, mempelajari bagaimana hakikat solat, yaitu hubungan antara seorang hamba dengan Allah, dan upaya untuk menambah energi keimanan kita, dan e, memahami bacaannya tentu, kemudian memahami gerakannya, Kemudian juga jangan lupa memperbaiki dan menyempurnakan wudhu. Kemudian menghilangkan, e, melepaskan diri dari perusak-perusak kekhusyuan. Makanya ada sebagian dari sebagian dari eh, kawan-kawan e, kita yang apabila ke masjid dia tidak bawa HP. Apabila ke, apabila ke masjid dia tidak bawa, bawa HP. Semacam dahulu. Tidak membawa HP karena ini menyibukkan menyibukkan dari mulai sebelum sholat kita sudah sibuk. Ya kan yang sangat menyedihkan sekali ketika sedang sholat Jumat, sebagian makmum dia sibuk dengan HP-nya, sementara khatib sibuk dengan ceramahnya, khutbahnya. Ini juga menghilangkan kekhusyuan. Ketika menanti sholat kita sudah sibuk dengan HP. Sebelum sholat kita sudah sibukkan dan bahkan ada orang yang tidak mensailenkan, mematikan eh, nada HP-nya ketika sholat sehingga ketika sholat dan terdengarlah nada HP-nya. Dan sangat lebih besar bencananya ketika nada HP-nya itu nyanyian-nyanyian, musik-musik di rumah Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah salat dan dia juga tidak menjawabnya dan juga tidak mematikannya karena khawatir kalau lebih gerakan dari tiga sudah batal salat. Ini ini yang di antara hal yang harus kita perhatikan dan tadi yang saya sampaikan sebagian ikhwan kita, sebagian uh, uh, kaum muslimin ada yang sengaja kalau ke masjid dia tidak membawa apa-apa. Kalau dia datang ke masjid itu membawa membawa mobil, maka sebelum keluar mobilnya HP tinggalkan dari mobil. Ini jangan pula diketahui oleh orang ya. Nanti ada modus pecah kaca mobil ngambil HP. Nah, nanti disimpan, jangan diketahui oleh orang lain. Ini cara untuk khusyuk. Kemudian yang lainnya adalah berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Kekhusyuan itu anugerah dari Allah. Nikmat dari Allah. Minta kepada Allah. Berikan saya hati yang khusyuk ya Allah. Bukan hanya dalam sholat. Tetapi semua ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan kedua juga dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, bagaimana cara mengajak saudara kita yang syirik? Di sini tertulis syirik. Tetapi pakai K. Syirik atau melakukan kesyirikan e, mengajaknya kepada Allah ke jalan yang benar karena kesyirikan tersebut sudah berlangsung lama dari nenek moyang. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan, maka berdakwah perlu proses. Yang pertama, modal utama untuk berdakwah adalah ilmu. Tidak akan mungkin orang berdakwah tanpa ilmu. Makanya bila mana orang berdakwah tanpa ilmu dia menyesatkan. Ini hukum pastinya. Tidak akan mungkin dia memberikan hidayah. Faqidu syai'i la yu'ti, kata para orang Arab. Orang yang tidak berpunya bagaimana dia memberi? Dia sendiri tidak punya. Bagaimana dia memberikan kepada orang lain? Maka modal utama ketika kita ingin berdakwah adalah ilmu. Tuntut ilmu, pelajari cara-cara atau dalil-dalil karena dengan dalil kita bisa menyampaikan. Dengan Al-Qur'an dengan sunnah Nabi kita bisa menyampaikan. Kemudian modal yang kedua adalah keikhlasan. Kalau seandainya kita berdakwah adalah untuk sekedar melampiaskan kemarahan kepada orang dan bukan karena kecintaan dan bahkan bukan mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan pahala dari Allah, maka sulit berhasil. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Jadi disuruh berdakwah itu kepada jalan Allah, bukan kepada Eh, selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Nabi juga ditekankan oleh Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah ini jalanku, saya berdakwah kepada Allah. Jadi keikhlasan modal yang harus ada juga ketika kita berdakwah. Dalam masalah apapun juga, berdakwah kepada tauhid, berdakwah untuk mengajak orang mengibadati eh, melaksanakan salat, mendirikan salat, menunaikan zakat, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, riba, narkoba, berbuat maksiat, berjudi, durhaka kepada orang tua, modal yang paling utama setelah ilmu adalah ikhlas. Sekuat keikhlasan kita itu, maka sekuat itu pula sebesar keikhlasan, sebesar itu pula lah keberhasilan kita dalam berdakwah. Karena orang yang ikhlas berdakwah dia tidak mengajak kepada dirinya, Orang menerima atau tidak menerima silakan. Dia menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebesar itu pula lah keberhasilan. Dan keberhasilan bukan dilihat dari orang yang mengikuti. Oh, ini jumlah pengikutnya banyak, maka dia berhasil berdakwah. Bukan. Tadi kita telah bacakan hadis Nabi SAW. Nabi diperlihatkan oleh Allah umat manusia. Dia melihat ada seorang Nabi yang tidak memiliki pengikut. Tidakkah dia berhasil berdakwah? Wallah Thumma wallah. Thumma wallah. Dia berhasil berdakwah. Kalau dia tidak berhasil berdakwah maka Allah tidak memilihnya. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia berhasil berdakwah, dia telah menyampaikan apa? Jadi keberhasilan berdakwah bukan dari banyaknya yang yang menerima dakwah, tetapi dari benarnya materi yang didakwahi. Ini yang harus kita lakukan. Jadi ikhlas, kemudian juga mengikuti tata cara berdakwah yang diperankan oleh Nabi SAW dahulu. Jadi jangan sampai kita berdakwah terutama dalam masalah kesyirikan ini menghukumi pertama kali. Kamu ini musyrik, ayo tinggalkan kesyirikan. Bagaimana ada orang yang menerima? Jelaskan tentang kekuasaan Allah. Tidak akan ada seorang manusia pun yang tidak mengakui kekuasaan Allah Subhanahu Bahkan seorang muslim kita tanamkan kecintaan kepada Allah. Bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana besarnya rahmat Allah terhadap dia. Dan kita tanamkan kepadanya, coba lihat jari jemarimu. Itu milik siapa? Milik kamu? Kalau dia mengatakan milik dia, maka ketika jari jemarinya itu terpotong, bisakah dia mempertahankannya? Dan bahkan dia sendiri yang memotongnya. Dia sendiri yang memotongnya. Dia tidak bisa mempertahankan menunjukkan bahwasanya sampai ruas-ruas jari ini juga milik Allah Subhanahu wa taala. Kedipan mata kita juga milik Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah tidak memudahkan mata kita berkedip sehingga dia terbuka terus, maka dia akan mengeluarkan air karena dihembus oleh air terus, masuk air. Apalagi bila eh, maksudnya angin eh, bila mana angin ber, ber, bercampur dengan debu, dengan pasir, maka bagaimana kita menutup mata kita? Itu milik kita, milik Allah. Tanamkan rasa ketergantungan kepada Allah terus. Makanya Allah dalam Al-Quran banyak menggunakan cara ini. Meminta pengakuan bahwasanya engkau ini ciptaan siapa. Rezeki kamu siapa yang menjamin. Barulah Allah menggiring mereka untuk mengibadatinya. Jadi jangan sampai kita langsung to the, to the point saja bahwasanya ini kesyirikan Pak, Bu, apalagi orang tua kita apalagi nenek kakek kita, apalagi paman-paman kita lalu kita katakan paman ini berada dalam kesyirikan, tinggalkan ini, tidak mungkin berhasil. Tidak mungkin berhasil. Nabi, Nabi Muhammad SAW 13 tahun, bayangkan bukan 1-2 tahun. 13 tahun mengajak untuk itu. Dan kita lihat ayat-ayat makiyah. Ayat-ayat yang turun di Mekah sebelum hijrah. Kita lihat bagaimana uh, argumentasi itu dengan gamblang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu mungkin diantara cara yang bisa kita lakukan. Pertanyaan kita ambil dan cukup banyak pertanyaan ini kita ambil juga dari bapak-bapak. Langsung silakan. Ya. Ya, jawabannya itu jawabannya. Itu jawaban dari Bapak sendiri. Kemudian tadi kita jelaskan faktor terpeng, eh, apa, eh, terpaut dengan nenek moyang yang juga jadi penyebab mereka. Jadi bukan berarti para nabi langsung saja tuh poin mengajak mereka kepada mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Eh, tetapi Nabi SAW juga para nabi menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka juga tidak mau. Mereka yakin bahwasanya Allah yang mencipta tetapi karena mereka menganggap itu bukan kesyirikan. Mereka menganggap itu juga bukan itu bukan kesyirikan seperti yang di, yang diungkapkan oleh orang Quraisy bahwasanya yang kami lakukan ini upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak melakukan ibadah kepada berhala-berhala ini kecuali agar kami mendapatkan syafaat dari mereka nanti di sisi Allah. Jadi mereka sudah kenal melalui para nabi tentang Allah. Tapi kita juga ketika berdakwah harus mengikuti cara nabi. Yang menerima silakan menerima, tetapi kita sudah melalui caranya. Dan yang tidak menerima tentu hidayah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab mereka tidak mau menerima yang pertama karena mereka dihiasi oleh syaitan, yang kedua karena pengaruh besar e, keterikatan dengan e, nenek moyang, dengan orang-orang tua-tua dahulu, kemudian juga e, pengaruh e, menjaga harga diri dan martabat. Apalagi yang diikuti adalah orang yang biasa, anak kecil, apalagi tidak punya gelar, misalnya kalau sekarang ini. Tidak punya gelar. Yang ini gelarnya, e, semua gelar ada di pada dirinya. Namanya panjang oleh gelar. Bagaimana mengikuti orang yang gelarnya cuma satu, atau gelarnya tidak ada sama sekali, dan dia hanya gelar Ustaz saja. Nah, ini juga pengaruh. Jadi banyak. Dan juga pengaruh karena e, takutnya hilang periuk nasi. Ini juga terpengaruh karena kecintaan kepada dunia. Banyak pengaruh-pengaruh tetap e, tidak menerima dan saya rasa ini sudah dibahas oleh Ustaz Zainal Abidin ketika pengajian di e, eh, Masjid Atul Jannah ya. Penghalang-penghalang dari hidayah. Ya. ya. Terakhir ya. Pertanyaan tentang makna rahmatan lil alamin. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah menyatakan demikian. Dan tidaklah kami mengutus kamu hai Muhammad kecuali untuk menyebarkan rahmat untuk semua alam semesta, untuk alam semesta. Uh, ayat ini mungkin bisa saja disalahgunakan atau disalahartikan bila mana orang menjadikan ini sebagai senjata, sebagian orang menjadikan senjata untuk menolak dakwah Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Nabi. Dan ini sudah menginterpretasikan Al-Quran dengan semaunya saja. Padahal yang rahmatan lil alamin itu yang dibawa oleh Nabi. Yang telah disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Yang telah diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya. Yang telah dipraktekkan oleh Nabi. Yang telah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW di masa itu yang rahmatan lil alamin. Bukan kita meyakini sesuatu yang kita letakkan kepada agama. Kemudian kita sebarkan. Lalu kita katakan ini rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil amin itu adalah nabi, bukan saya, bukan tokoh. Tetapi rahmatan lil amin itu ajaran yang telah disampaikan oleh nabi dan telah diterima oleh para sahabat dan itu yang ada dalam Al-Qur'an, itu yang ada dalam sunnah. Yang menyimpang dari itu sekalipun dia kesannya adalah rahmat lil alamin, ini adalah menghancurkan alamin. Karena akan menyeret orang ke neraka. Menyeret orang ke neraka. Dan Bila mana dakwah sesuai dengan dakwah Nabi yang tadi telah kita gambarkan, mengajak manusia untuk mengibadati Allah semata-mata, meninggalkan kesyirikan dan mengajak manusia untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi, maka sekalipun ini dianggap tidak rahmat, tetapi itulah yang rahmat. Itulah rahmat karena Allah berfirman kepada saya ketika menurunkan ayat ini kepada saya atau kepada tokoh-tokoh tertentu, tidak berfirman kepada Nabi dan yang telah disampaikan oleh Nabi itu yang rahmat. Yang ada dalam Al-Quran itu yang rahmat. Yang ada dalam sunnah Nabi itu yang rahmat. Yang ada di zaman para sahabat itu yang, yang rahmat. Itu yang membawa ke surga. Dan yang dipraktekkan sekarang, yang disesuaikan dengan di sana, diupayakan untuk mengikuti apa yang mereka lakukan, yang mereka yakini, yang mereka kerjakan, maka itulah yang rahmat lil alamin. Sekalipun semua orang menuduh dan mengklaim bahwasanya ini bukan rahmat lil alamin. Jadi ini Eh, yang saya sampaikan dan saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Karena ini yang saya pahami dari penjelasan para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan rahmatan alamin yaitu syariat yang disampaikan oleh Nabi dari A sampai Z sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu kata Allah melalui Nabi dan Nabi telah sampaikan itu dan setiap sejauh mana kita mengikuti Nabi disitulah sejauh, sejauh itulah besar dan kecilnya rahmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan kecil, eh, besar dan rahmatnya eh, besar dan kecilnya rahmat ketika kita berdakwah. Sekuat kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jadi ini alasan saja e, membiarkan orang berada dalam kesesatan dengan dengan apa? dengan uh, eh, kaidah bahwasanya eh, agama Islam rahmat alamin. Biarkan orang dalam menuju neraka ini rahmat. Biarlah kamu berada dalam kesesatan. Kenapa? Saya tidak akan mengubris kamu, silakan kamu sesat. Ini rahmat? Tidak, rahmat itu memegang tangan orang yang ingin mengarah ke surga dibawa ini, ayo ke surga. Ketika ada orang yang mengajak untuk menjadikan tokoh-tokoh sebagai eh, panutan yang harus ditaklid butakan, Apapun yang berasal dia diikuti, kita ajak, ayo ikuti Rasulullah SAW. Ini yang rahmat. Ketika orang datang ke kuburan untuk menyembahnya, untuk meminta sesuatu darinya, kita pegang. Ini dalam dalam tanda dalam tanda petik kita pegang kemudian kita katakan ini tidak benar. Seharusnya Anda langsung mengibadati dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang rahmat lil walaupun dibenci oleh orang. Ini yang rahmat lil alamin karena rahmat lil adalah membawa orang agar masuk ke surga dan membawa orang agar tidak kekal dalam neraka. Itu saja. Itu yang rahmatil alamin yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw.